Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Robnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Kembali bersama Ustadz Abu Qatadah Hafizullah Ta'ala Tema khusus untuk pagi hari ini beliau akan menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik dari syarah hadis At-Taifah Al-Mansurah. Bagaimanakah At-Taifah Al-Mansurah dan siapakah mereka? Kita akan menyimak pembahasan dan penjelasan dari hadis ini. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Untuk Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita masih mampu melaksanakan perintah-perintahnya. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan itu hadis yang dikenal oleh kita dengan hadis yang menjelaskan tentang sifat Awsaf atau Ifah alman surah Ini sifat atau Ifah alman surah Itu yang merupakan sifat atau Ifah alman surah Ihwatu iman kaum muslimin di mana saja berada Hadis yang berkaitan dengan Taifah Al-Mansurah adalah merupakan hadis yang termasuk mutawatir hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh banyak sahabat pada hadis ini banyak faidah yang insya Allah kita akan ambil berkaitan dengan apa-apa yang kita hadapi hari ini. Dari berbagai bentuk fitnah, ujian yang menimpa kepada kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di tengah-tengah dahsyatnya fitnah, di tengah-tengah dahsyatnya rekayasa yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah oleh musuh orang-orang yang beriman maka akan senantiasa ada satu kelompok yang mereka itu teguh tegar istiqomah di atas hak dan itulah yang kita akan bahas di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim dan yang lainnya hadis yang dikenal dengan hadis Al-Taifah Al-Mansurah Hadis ini adalah hadis yang banyak dikeluarkan dan dikenal oleh para ulama dan saya akan membacakan di antara hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya yang menjelaskan tentang hadis Taifah Mansurah. Salah satunya adalah hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna alal haq bahirina ila yaumil qiyamah." Demikian juga hadis yang diroyatkan, Assalamualaikum lewat Muawiyah sahabah Muawiyah yang diroyatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dengan bunyi la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wahum bahiruna ala nas kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara matan hadis yaitu hadis yang melalui Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan matan la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum bahiruna 'alan nas Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikenal di kalangan para ulama dengan hadis At-Taifah Al-Mansurah yang artinya adalah kelompok yang menang, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan hadis Taifah Mansurah, saya akan menjelaskan dulu latar belakang kenapa kita membahas hadis Taifah Al-Mansurah. Di mana Taifah Al-Mansurah nanti kita paham bahwa itu adalah salah satu nama yang syar'i dari penamaan ahli sunnah wal jamaah di mana ahli sunnah wal jamaah dinamai dengan al firqatu najiyah ia dinamai dengan at-taifah al-mansurah dia dinamai dengan as-salafiyun dia dinamai dengan ahlul hadis dia dinamai dengan al-ghuraba dia dinamai dengan al-asariyun dan yang lainnya sebagaimana kita sering dengar dalam penjelasan para ulama, penjelasan para asatidah berkaitan dengan nama-nama ahli sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan pertama perkara yang harus diketahui kaum muslimin hari ini bahwa al-adawah baina ahlil haq wa baina ahlil batil baina ahli iman wa al-kufar qaimatun ila yaumil qiyamah Al-adawatu baina ahli ta'ah wa ahli maksiyah qaimatun ila yaumil qiyamah. Wal adawatu baina ahli sunnati wa ahli bid'ati qaimatun ila yaumil qiyamah permusuhan di antara ahlul hak dengan ahlul batil. Permusuhan di antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Maka itu akan terjadi dan akan senantiasa timbul sampai datangnya hari kiamat. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam banyak ayat seperti silahkan dilihat dengan susunan ayat dari surat Al-Baqarah Allah taala berfirman Walan tarbo angkal yahudu walan hatta tattabi'a Selamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian artinya kepada orang-orang yang beriman sehingga orang-orang yang beriman mengikuti jejak langkah mereka mengikuti kebiasaan dan kehidupan mereka. Maka berarti di sini menunjukkan adanya adawah akan terjadinya permusuhan baina ahli haq wa baina ahli batil. <coughs> Sebagaimana juga telah dinyatakan dalam ayat yang lain. Bil misal surat yang ketujuh ayat 16 ayat 17 di mana syaitan sendiri telah memproklamirkan bahwasanya mereka akan memerangi orang-orang yang berada di jalan jalan yang lurus di mana Allah taala berfirman fabima aghwaitani la'aqudana lahum siratal mustaqim ثم la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Di mana syaitan laknatullah telah memproklamirkan diri di depan Allah dengan sebab engkau telah mencap aku hamba makhluk yang durhaka maka aku benar-benar akan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Imam Ibn Abbas mengatakan setan akan datang dari depan dengan mengatakan usyakkiku an amri akhiratihim. Aku akan meragukan mereka tentang perkara akhiratnya. Sedangkan datang dari belakang uzayyinu an amri dunyahum. Kami akan menghiasi dan merekayasa mereka dari perkara dunia. Wa an aimanihim sedangkan dari kanan usyabbihu an amri dinihim. Kami akan meragukan, menyamarkan dan menyesatkan mereka dari sisi agama mereka. Ditimbulkannya bentuk-bentuk bid'ah, bentuk-bentuk kesesatan. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, adapun dari kiri uzayyinu an amri ma'asi, aku akan menghiasi tentang perkara maksiat sehingga mereka condong dan terbuai dengan perkara-perkara maksiat. Demikian juga orang-orang yang berperang. Ada yang berperang di jalan Allah, ada yang berperang di jalan syaitan. Sebagai misal, lihatlah surat yang keempat, ayat 76. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir maka mereka berperang di jalan Taugut. Orang-orang yang beriman berperang untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan syariat Islam, baik dengan hujah ataupun dengan argumentasi ataupun dengan pedang dan tombaknya. Sedangkan orang-orang kafir mereka akan berperang untuk menegakkan Taugut, dan untuk menegakkan kekupuran, menegakkan kesyirikan, menegakkan kemaksiatan di muka bumi ini. Mereka berperang sama, ima dengan hujah dan argumentasinya dengan lisan-lisan mereka. Atau mereka berperang dengan senjata-senjata yang mereka miliki. Sebab yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir mereka juga tidak berperang hanya dengan kekuatan fisik. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surat yang ke-17 di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang orang-orang kafir dan dalam hari ini syaitan laknatullah Lihat di mana Allah telah mengatakan dalam surat yang ke-17 wastabjis manistata bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa may yaidu syaitanu illa gharura di mana syaitan laknatullah juga telah dinyatakan tentang bagaimana mereka memproklamirkan permusuhan dan lalah sunglah seret orang-orang yang beriman itu dengan suara-suaramu jika kamu mampu seretlah mereka kepada kekufuran kepada kesesatan dengan bala tentaramu pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki dan berlomba-lombalah dengan mereka dalam harta dan keturunan dan berilah mereka angan-angan lalu Allah taala mengatakan maka tidaklah artinya angan-angan tipu daya. Ajakan syaitan itu hanyalah berupa tipu daya saja kepada kamu. Ini secara singkat bahwasanya Allah telah mengatakan adanya adawah. Adanya permusuhan selamanya. Antara alul haq dengan ahlul batil. Bahkan Allah telah menjelaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aydwa syayatin la insi wal jinni yuhi ba'dhum ba'd gurura zuhrufal qaul gurura dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi musuh dari syaitan berbentuk manusia dan berbentuk jin. <coughs> di mana satu dengan yang lain akan mewahyukan. Artinya akan membisikkan yang berbentuk tipu daya. Saya kira cukup berupa ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ahlul hak, ahlu sunnah akan berhadapan dengan musuh-musuh. Yang kita perlukan dibahas sekarang adalah bagaimana langkah-langkah yang merupakan Penyebab mereka akan mendapatkan pertolongan sehingga menjadi al-taifah al-mansur. Yang kedua kita akan sebutkan di dalam hadis. Di mana di sini akan senantiasa ahlul hak bertentangan dan berperang dengan ahlul batil. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan aridan فقال هذا سبيلي ثم خط خطوطا آخر عن يمينه وعن شماله فقال هذه السبول وفي كل سبيل شيطان يدعو إليها ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إلى آخر الآية Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis lurus satu melintang. Ia mengatakan, inilah jalanku, maka ikutilah. Lalu dia membuat garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Lalu ia mengatakan hadis sebul, inilah jalan kesesatan. Dan setiap jalan kesesatan itu ada syaitan yang menyeru. Dan mereka akan berperang dengan orang-orang yang berada di jalan yang lurus ini. Kemudian Hudzaifah bin Yaman pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanan nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu yas'aluhu anisar." Makhafatan ayudrikani Orang-orang bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang kejelekan, sebab aku merasa takut jika seandainya kejelekan menimpa kepadaku. Dalam satu pertanyaan Hudaifah radhiyallahu talanhu, dalam potongan hadis itu ia berkata, "Ya Rasulullah, fahal min badil khairi min fahal min ba'di syarri min khairin?" Qala na'am walakin fihi dakhanun. Qala wa ma dakhanuhu nabi yastannuna nabi ghairi sunnati wa yahdu nabi hadji ثم قال هديفة ibn اليمن radhiyallahu الله تعالى عنه فهل من بعد الخير فيه دخان من شر قال نعم du'atun ala abwabi jahannam man ajabuhu qadafuhu qala sibhum lana ya rasulullah qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina faqala hudzaifah ibn yaman radhiyallahu ta'ala anhu famadza ta'muruni in adraktu dzalik qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum tazil tilkal firroko kullaha ila akhiril hadis aizan. Hudai'pa pernah bertanya, apakah setelah kejelekan akan datang kebaikan? Iya, tetapi akan ada kabutnya. Apa kabutnya kata Hudai'pa? Datangnya satu kaum yang mereka mengambil seru tauladan bukan dariku dan mengambil sunnah bukan dariku, maka mereka itu yang dinamakan dengan ahlul bid'ah. Dan mereka akan menyeret banyak orang kepada kesesatan, menyeret orang kepada penyimpangan. Dan di sini akan dihalau, akan dihalangi dan berperang dengan ahlu sunnah. Lalu Hudaipa bertanya lagi, apakah setelah kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, iya. Yaitu datangnya para penyeru, datangnya para da'i yang mereka akan menyeru kepada jurang api neraka. Siapa di antara mereka yang mengikutinya, maka ia akan terjerumus kepadanya. Terjerumus kepada api neraka ini, terseret kepada api neraka. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Apa yang kau perintahkan jika aku mendapatkan masa-masa seperti ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tapakilah, ikutilah, adalah anda berada di atas jamaah dan mengikuti imam kaum muslimin." Yang dimaksud di sini termasuk apa? Jama'atul manhaj wal aqidah wa jamaatul idza al, al mu'minun ila amirin yang dimaksud di sini termasuk jamaah. Dalam arti kita komitmen kepada hak, kepada akidah yang sahih, komitmen kepada manhaj yang sahih yang telah ditempuh oleh para sahabat, oleh para tabi'in, para tabi'in tabi'in. Dan kita mentaati Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin selama ia mukmin, walaupun ia maksiat maka kita taati dan itu adalah jalan keselamatan yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah semua firqah-firqah yang jelas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa akan terjadinya fitnah yang sangat besar. Bahkan Hudaifah pernah berdialog dengan Umar radhiyallahu taala tentang fitnah. Di mana Umar pernah bertanya, "Tahukah kamu tentang fitnah yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam?" Qala ana Hudai. Qala Hudaifah, "Ana ya Umar, fitnatur rajuli fi ahlihi wa jiranihi wa malihi tukaffiruha as-salat." Kata Hudaipa, aku tahu, yaitu fitnah seseorang dari tetangganya, dari harta dan keluarganya yang bisa dihapus dengan sholat. Lalu Umar menyatakan, Radiyallahu taala bukan itu yang aku tanya, walakin fitnah tu Allah titamuju kama bahar, tetapi fitnah yang bagikan gelombang lautan. Maka Hudaipa mengatakan, aku pun tahu, wabayna baina fitnah wabayna kabab dan di baban di antaramu dan di antara fitnah ini ada pintu. Maka Umar berkata, apakah didobrak ataupun dibuka pintunya? Maka didobrak. Dan disitulah Umar mengetahui bahwasanya beliau akan mati dengan terbunuh, mati syahid. Yang jelas dalam hadis ini menjelaskan akan adanya fitnah dan fitnah ini bagaikan gelombang lautan, dahsyat dan begitu besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, setap tariku ummati ila salah semasa sabina firqatan kulu hafinari ila wahidah. Qul wa mahi al wahidah ya Rasulullah qala ma alihi al yawma wa ashabi. Wa fi hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aidan fa innahu man ya'ish minkum tilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafi arsyidin sampai Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka di sini menunjukkan adanya muhdatsatul umur, timbulnya apa-apa yang dinamakan dengan bid'ah, timbulnya berbagai gejolak dan apa-apa yang menimpa kepada umat ini dan dari segi ahlak yang menimpa kepada umat ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatatabiuna sunana man kana qablakum hadraku bi khutbah hatta law anahum dakhalu hijrata bin la dakhaltum dan apa-apa yang menimpa kepada umat ini juga di mana sebagian dari umat ini akan mengekor dan mengikuti orang-orang kafir benar-benar di antara kalian akan mengikuti sebagian orang-orang yang telah dah, terdahulu yaitu Yahudi yang dan Seroni seandainya mereka masuk kepada lubang yang kecil maka mereka akan mengikutinya ini juga adalah merupakan fitnah yang menimpa kepada umat ini. Dan kalimat yang terakhir dalam mukadimah sebelum menjelaskan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yushaku antada alaikumul umamu kama tada al aqlatu fi qasatiha. Faqala qail aw min kilatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah qala ban antum kasirun walakin gusaun ka gusa isail wala yanzi'anallahu min qulubi aduikumul mahabah wala yakdhifanallahu baina qulubikumul wahna qalu wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubud dunya wa karahiyatul maut digambarkan fitnah yang akan menimpa kepada kita di mana kaum muslimin laksana makanan yang empuk, di mana orang-orang kafir dari berbagai pemahaman, dari berbagai bentuk kekafiran, dari berbagai bangsa mereka akan saling menyeru, ya, saling memanggil satu dengan yang lainnya. Mari ambil kebaikan yang ada di negara-negara Islam Mari ke, ambil kebaikan-kebaikan yang ada pada kaum muslimin. Mereka satu dengan yang lainnya menyeru untuk mengambil khaira hadil ummah. Artinya kebaikan yang ada pada umat ini. Dan umat ini dalam waktu itu keadaan lalai. niat Allah Ta'ala dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Maka digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagikan makanan yang empuk. Mereka tidak memiliki mizan, mereka tidak memiliki timbangan, Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, apakah pada hari itu kami sedikit? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian banyak, tetapi bagaikan buih yang diterpa dengan air bah. Dan akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir dari kalian yang tadinya adalah di mana orang kafir masa takut yaitu apabila terjadi peperangan satu bulan sebelumnya mereka telah masa takut tetapi di sekarang diangkat rasa takut dari orang kafir kepada kita Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang penyakit yang menimpa kepada umat ini dan akan dilemparkan kepada kalian penyakit wahan, yaitu hubu dunia wa karhiyatul maut, yang menjadikan umat ini lemah karena gulu mereka berlebih-lebihan tentang perkara dunia, merupakan tentang dia di jalan Allah Taala, melupakan tolabul ilmi, merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka terbelenggu dengan kehidupan dunia. Dan inilah yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari semua itu, perkara yang harus kita pahami, perkara yang harus kita tidak tak, boleh tidak takuti, ataupun perkara yang kita jangan takuti, bahwa pada umat ini akan ada Qaifah al-Mansurah yang mereka itu senantiasa menang dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum ghalibuna bil hujjati wal barahin wahum ghalibuna bisayfi wasinan di mana mereka akan senantiasa menang dengan hujah dan argumentasi sebagaimana mereka juga akan menang dengan tombak-tombaknya dan pedang-pedangnya dan ini yang dimaksud oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Taifah Mansurah dan lihat juga merupakan janji Allah taala dijelaskan dalam surat Ghafir inna rusulana walladzina ma walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan kami benar-benar akan menolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti pada hari kiamat. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin dan merupakan janji kami bahwa kami akan menolong orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Walakod sabakot kalimut rabbuna li ibadinal mursalin innahum lamansurun wa inna jundana lahumul ghalibun dan merupakan ketetapan kami bagi hamba-hamba kami dari para rasul sesungguhnya mereka akan mendapatkan kemenangan dan mereka akan mendapatkan pertolongan dan sesungguhnya tentang tentara kami itulah yang mereka akan mendapatkan kemenangan lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan dalam hadis ini yang kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini Pakola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yazuruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum bahiruna alnas nas. Saya mengambil hadis dari jalan Muawiyah karena ini adalah hadis yang lengkap dan ini menyatu dari beberapa jalan. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan senantiasa ada di antara umat yang mereka senantiasa teguh dalam perintah Allah dalam urusan Allah taala tidak memadorotkan kepada mereka orang-orang yang menghinakan mereka orang yang menghardik mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka sehingga datangnya urusan Allah ciri-ciri datangnya hari kiamatul kubra wahum dhahiruna alannas dan mereka senantiasa menang di atas seluruh manusia Hadis ini yang dinamakan dengan hadis Taifah Al-Mansurah. Jadi penamaan Taifah Al-Mansurah ini diambil dari hadis Taifah Al-Mansurah yang datang dari beberapa jalan, datang dari Muawiyah, datang Jabir, bin Abdullah, Fauban dan yang lain-lainnya. Ya. Ini datang dari beberapa sahabatnya. Nah, kita akan ambil beberapa poin yang sangat penting tentang masalah hadis Taifah Al-Mansurah ini. Poin yang pertama, pandangan para ulama siapa yang dimaksud dengan At-Taifah Al-Mansurah. Para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan Taifah Al-Mansurah dengan beberapa penjelasan. Al-Imamul Bukhari ketika menjelaskan babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazru ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq zahirin qala hum ahlul ilmi yang dimaksud dengan ta'ifa al-mansurah Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan ia adalah ahlul ilmi dia adalah orang-orang yang berilmu wal Imam Ibnu Mubarak wal Imam Ahmad wa ghairuhum minal ulama bal hadza huwa jumhur dan ini adalah merupakan golibnya para ulama menafsirkan hum ahlul hadithi. Mereka adalah ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Jadi yang dimaksud dengan at-taifah mansurah maka mereka adalah ahlul hadis. Mereka adalah ahlul ahlul hadis. Sebab kata Imam Ahmad dan Imam Mubarak, kalau ia bukan ahlul hadis, maka aku tidak mengetahuinya. Jadi maka aku tidak mengetahuinya. Maka yang dimaksud dengan at-taifah al-mansurah, mereka adalah ahlul ilmi. Mereka adalah ahlul hadis. Maka ini apabila dimaksudkan dengan khusus. Tetapi masuk juga semua baik awamnya ataupun ulamanya. Tetapi ditinjau bahwasanya pemikul dan pemimpin Taifah al-Mansurah ini mereka adalah ahlul ilmi. Wa kullu man salaka tariqata ahlil ilmi wa kullu man sara manhaja ahlil ilmi ahlil hadis fahum ta'ifatul mansurah. Maka dalam hal ini setiap orang yang berjalan di atas jalan ahlul ilmi, di atas jalan ahlul hadis, maka mereka adalah taifah mansurah walaupun dia adalah orang awam. Walaupun ia adalah orang orang awam. Tetapi penerjemahan dan penafsiran taifah al-mansurah dengan ahlul hadis ataupun dengan ahlul ilmi karena kita akan mengetahui nanti sifat-sifat yang ada di dalamnya, maka yang paling berhak untuk mendapatkan gelar ini adalah ahlul ilmi. Mereka adalah ahlul hadis, sebagaimana sejarah menyaksikannya. Itu poin yang pertama dan nanti kita akan melihat apa sifat-sifat yang ada di dalamnya dan kandungan hadis yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian Apakah ada perbedaan antara Al-Taifah Al-Mansurah dengan Firqatun Najiyah dengan Ahlus Sunnah? Maka jawabannya la farqa bainahuma. Tidak ada pembedaan di antara keduanya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Baik dari segi manhaj ataupun dari segi apa yang akan didapatkan oleh keduanya. Dan dalam hal ini Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala mengatakan dalam mukadimah kitab Al-Wasitiyah. Beliau mengatakan setelah menyebutkan kalimat tahmid pada basmalah wa tahmid faqala fahada i'tiqadu al-firqatin najiyati al-mansurati ila yaumil qiyamati ahli sunnati wal jamaah maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ia mengatakan, maka inilah keyakinan al-firqatu najiyah al-mansurah yaitu yang akan senantiasa menang dan ditolong. Maka di sini Imam ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatukan hakikat al-firqatu najiyah dengan Taifatul Mansurah yang menunjukkan Taifatul Mansurah ia adalah al-firqatu najiyah dan ia mengatakan ahli sunnati wal jamaah. Ia menunjukkan bahwa firqatun najiyah ta'ifatun mansur ia adalah ahli sunnah. Dan tentunya manhaj yang ditempuhnya adalah sama, yaitu apa? At-tamasuku kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa muamalatan wa siyasatan wa akhlaqan. Yang mana Jalan yang ditempuhnya juga adalah sama, manhaj yang ditempuhnya adalah sama yaitu manhaj yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya baik di dalam cara berakidah, dalam cara beragak ber, beribadah, dalam bermuamalah, di dalam berpolitik dan termasuk di dalamnya adalah akhlak. Bahaya sunnah ay sunnatu rasul As-sunnah allati salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu. Itu sunnah yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lianna sunnata hiyal Islam wal Islamu huwa sunnah. Karena sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Maka sudah barang tentu yang dimaksud dengan mana yang ditempuh oleh Taifah Mansurah adalah jelas. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya mana yang ditempuh oleh Taifah Mansurah adalah manhaj yang ditempuh oleh firqatun najiyah ditempuh oleh ahlu sunnah lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala qaimatun alal haq fi riwayah bahirina alal haq yuqatiluna alal haq wa fi riwayatin ala amrillah bi amrillah ala din di mana dalam riwayat itu dikatakan qaimatun ala amrillah yuqatiluna alal haq zahirina alal haq qaimatun bi amrillah qaimatun ala din maka kalimat-kalimat ini berdiri di atas agama teguh di atas agama teguh di atas hak fal haq wa tariqur rasul wa ashabihi maka hak itu adalah jalannya rasul dan jalan para sahabat Tidak ada keduanya, tidak ada ketiganya, tidak ada keempatnya. Maka jalan yang lurus adalah satu. Jalan yang hak adalah satu. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Wa ana sirati, mengatakan dengan kalimat muprat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adu alaiha juga tidak mengatakan adu alaihina, tidak mengatakan adu alaihima, tetapi mengatakan dengan kalimat mufrad addu alaiha dengan domir ya goib dengan domir mufrad kemudian juga Allah telah mengatakan wajundullah wajunduna tidak dikatakan wajunud ya, di sini menunjukkan bahwasanya tariqah san satu wa qala Allah taala ihdinas siratal mustaqim maka itu juga satu maka jalan yang ditempuh yang hak ini adalah satu dan yang dimaksud alal hak tidak lainnya. Bahwasanya Taifah al-Mansurah ini berada di atas hak. Artinya apa? Bahwasanya mereka itu berada di atas hak yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka mana hadiah mereka tempuh adalah mana yang telah ditempuh oleh al-firqatu najiyah manhaj yang telah ditempuh oleh At-Taifah Al-Mansurah ini adalah manhaj yang ditempuh oleh Ahlul Jamaah, oleh Ahlu Sunnah. Itu apa? Atamassuku bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Itu berpegang teguh kepada apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ini ditinjau dari sisi Taifah Al-Mansurah manhaj. Kemudian juga buah yang akan didapat ya, seperti buah yang akan ditempuh oleh firqatun najiyah. Yaitu apa? Assalamatu fid dunya minal dhalal, assalamatu fil akhirati minal adab. Di mana buah yang akan didapatkan oleh Taifatu al-Mansurah ini mereka akan menang di dunia sebagaimana mereka juga akan menang di akhirat, menang di dunia di mana mereka diselamatkan dari kesesatan dan mereka menang di akhirat di mana mereka akan mendapatkan keselamatan dari sentuhan api neraka. Mereka akan diselamatkan dari murka Allah taala. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam surat Ghafir ayat 51. Innalanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Artinya bahwa Taifah surah ini tatkala mereka berpegang teguh kepada Islam yang sahih, kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan perjalanan para sahabat, maka mereka akan selamat sebagaimana pendahulunya telah diselamatkan oleh Allah taala. Kalau Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa takunu ya ayuhaladi. atau kalau Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la wadkuru wadhkuru ni'matallahi إذ kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allah Ta'ala telah menyelamatkan pendahulu umat ini para sahabat dari kejahiliahan, dari penyimpangan dan kesesatan dengan din yang dibawa oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tali Allah, dengan sunnah, dengan kitab Allah, maka tatkala umat ini berpegang teguh kepada apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Allah Taala menyelamatkan mereka dari kesesatan dan mereka menjadi Taifah al-Mansurah yang pertama kali dari umat ini, dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Allah Taala telah menjadikan mereka sebagai cermin buat kita di dalam seluruh kehidupan. Kalau Allah Taala kunal awaluna minal muhajirin wal ansar. Satu faedah yang sangat berharga ketika Allah Ta'ala mengatakan as-sabiqun, al-awwalun. Ketika Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat mereka adalah asabku fil iman, asabku fil fahmi, asabku fil amal. Di mana mereka mendahulu kita dalam iman, mereka mendahulu kita dalam pemahaman, mereka mendahulu kita di dalam amal maka sudah barang tentu ketika Allah telah menjadikan mereka pendahulu dalam iman dan mereka menjadikan pendahulu di dalam amal, mereka menjadikan pendahulu dalam dalam pemahaman, maka menunjukkan bahwa apa yang mereka telah tempuh adalah benar dan kita wajib untuk mengikutinya. Sebab tidak mungkin Allah telah menjadikan pendahulu dan mewajibkan bagi kita adalah untuk mengikutinya dengan kalimat waladina tabahum bi ihsan, maka tidak mungkin bahwasanya mereka tidak berada dalam kebenaran. Oleh sebab itu Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayat yang lain Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas fa in amantum bihi. Fa in amantum, apwan, fa in amantum bimisli ma bihi faqad ihtadaw. Lihat ketika Allah taala memberikan perintah kepada kita agar beriman seperti berimannya mereka. Walidzalika qala Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita mesti berjalan di atas jalannya mereka Faqala Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya ahlal qura istaqimu wa alaikum biman kana qablakum fa in fa innahum qad sabaqtum sabqan ba'ida wa in akhadtum <coughs> yaminan wa shimalan qad dalaltum dalalan ba'ida di mana Hudzaifah berkata kepada ahlul qura kepada ulama pada hari itu, "Wahai para ulama, istaqimu." Teguhlah. Dan tegarlah di atas hak. Dan kalian dalam mengikuti perjalanannya orang yang telah lalu. Sebab jika seandainya kalau kamu mengambil poin akhadtum jika kamu mengambil jalan ini maka sesungguhnya pokok sabak tum sabqan ba'ida maka sesungguhnya para sahabat mereka telah jauh mendahulu kita dalam setiap kebaikan dan jika seandainya kamu beranjak ke kanan dan ke kiri berpaling dari mereka ketinggalan dari apa seandainya berpaling ke kanan dan ke kiri maka sesungguhnya kita akan berada dalam kesesatan. Ini apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain dan dijabarkan oleh Hudayfa ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. iman rahimakumullah. Maka Taifa al-Mansurah ini yang pertama dan utama yang menyembahkan imam dari Taifa al-Mansurah ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dalam surat berjamaah ini menunjukkan bahwasanya dalam beragama kita harus seperti itu. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a takhuran min ashabihi faqala taqaddamu wa li'tamu bi wa li'tama bikum man ba'dahkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat, sapnya adalah ke belakang maka beliau mengatakan ke depanlah, mari ke sini, mendekat kepadaku dan berimamlah kepadaku. Ikutilah gerakan-gerakanku. Dan orang-orang yang di belakang kamu mengikuti kamu. Para saya sering sampaikan bahwa hadis ini memiliki dua makna yang sangat besar. Memiliki dua istimbat yang sangat besar. Istimbat yang pertama berkaitan dengan adab dalam sholat berjamaah. Di mana makmum tidak boleh jauh dari iman sab yang berdekatan dengan seukuran dia mencukupkan untuk sujud. Demikian juga sab ke belakangnya, maka ia tidak boleh berjauhan satu dengan yang lainnya. Tetapi hadis ini memberikan penjelasan kepada manhaj yang sangat agung sebagaimana telah diisyaratkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah telah dan yang lainnya. Bahwasanya di sini adalah ad-dinu yu'rafu bisanad. Bahwasanya agama ini adalah diketahui dengan sanad, bil silsilati sanad, agamanya diketahui dengan sanad. Walidzalika qala ulama al-isnadu min ad-din. Laula al-isnadu qala ma syaa ma syaa. Inna hadzal ilma dinun fanduru aman ta'khudhu dinakum. Artinya apa? Di mana para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para tabi'in mengambil dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Lalu yang setelahnya mengambil dari para tabi'in, yaitu para tabi'ut tabi'in. Kemudian orang yang setelahnya mengambil dari para tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah setelahnya setelahnya. Maka ihwati iman rahimakumullah. Menunjukkan apa yang dijelaskan oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Apa-apa yang hari ini bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Apa-apa yang ketika Allah telah menurunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islam adina. Yang mana ketika turunnya ayat itu adalah merupakan akhir dari seluruh ayat. Apa-apa yang tidak disinyalir, apa-apa yang tidak disebutkan oleh Allah Taala dalam ayat Al-Qur'an dan tidak dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, maka itu adalah bukan agama karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Taraktukum 'ala al-bayda, laylaha kanahariha la yasbu anha ila Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Siangnya, malamnya adalah bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan. Imam berpaling dengan menambah, imam berpaling dengan mengurangi, maka mereka akan sesat. Maka manhaj yang ditempuh oleh At-Thayyibah Mansurah adalah manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iwatu iman rahimakumullah. Ini dari sisi apa yang dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Taibah Mansurah manhajnya. Yang kedua, dari hadis ini tentang di manakah keberadaan Taifah Mansurah. Dan bagaimana keberadaan Taifah Al-Mansurah. Di sini ada beberapa sisi yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensinyalir tentang mereka. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taifatun min ummati. Di mana min di sini oleh para ulama dikatakan min li Yang menunjukkan sebagian dari umat ini. Dan di sini kalimat taifah yutlaku alal wahid yutlaku alal ini, wa yutlaku alal jamaah ay alal kasir di mana Taifah ini bisa saja hanya seorang. Bisa saja dua orang, bisa saja tiga orang, ataupun tiga orang, ataupun banyak. Tetapi yang menunjukkan di sini min ada dua faidah. Pertama, bahwasanya ada sebagian umat yang akan menyimpang dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Dalam arti mereka akan terbawa oleh arus kesesatan mereka tidak selamat. Bahkan dimungkinkan sebagian dari umat ini ada yang sampai kepada derajat kufur. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang fitnah pagi-pagi seseorang telah ber, masih beriman sorenya telah kufur dengan dasarnya fitnah ini. Di antara mereka ada yang menyimpang saja, tetapi mereka terancam dengan api neraka. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kulu hafin nari ila wahidah. Tetapi bilhamdulillah Tetapi dengan izin Allah Ta'ala Akan ada Tetap di dunia ini Yang menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak akan pernah kosong dari ahlul hak Dan hadis ini juga membantah kepada fikrah Takfiriyin yang mereka mengatakan bahwasanya ada jumlah mutlak hari ini dalam arti jahiliyah mutlak itu ada zaman jahiliyah mutlak dikatakan mut, artinya apa? Sebab tidak ada jahiliyah mutlak. Yang ada mutlakul jahiliyah. Ah, jahiliyah mutlakoh tidak ada hari ini. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak ada lagi jahiliyah mutlakoh. Tetapi yang ada adalah mutlakul jahiliyah. Dalam arti tidak ada satu masa yang dikatakan semuanya jahiliyah. Sebab masih ada alul hak tetap ada. Dan tidak dikatakan bahwasanya semua orang adalah dikatakan jahiliyah. Sebab kalau ini berarti takfirul mukminin. Ini adalah mengkafirkan orang-orang yang beriman. Dan dalam hal ini tentunya termasuk ya kesalahan di dalam tulisan Muhammad Kutub hafizahullah taala. Ketika ia menyebutkan bahwa hari ini ataupun zaman ini dinamakan zaman jahiliyah. Maka ikhwat iman rahimakumullah kata-kata ta'ifatun min ummati di sini menunjukkan bahwa apa? Senantiasa ada ahlul hak dan tegaknya ahlul hak ini ada. Tetapi menunjukkan juga di sisi lain adanya penyimpangan. Sebab di sini sebutkan min min ummati. Dan dalam hadis yang lain dikatakan la tatabi'una sunana man kana qablakum. Inna minkum, sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang mengikuti jejak orang yang terdahulu. Artinya ada yang menyimpan. Tetapi akan tetap ada ahlul hak. Tetapi keberadaan Ahlul Hakim al-Mansurah maka ihwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Mensinyari bahwa Taifah Mansurah ini akan ada di beberapa tempat yang itu akan lebih kuat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-imanu Yaman. Iman Yaman. Disinyalir. Maka menunjukkan di sini akan senantiasa ada. Termasuk Madinah. Termasuk Mekah Mukarramah. Syam kemudian Yaman. Ikhwati iman rahimakumullah. Akan tetapi keberadaan negara-negara yang lain kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Kita tidak bisa memastikan tentang jumlah, tetapi yang jelas secara umum di dunia Taifah Mansurah ini akan senantiasa ada. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah. Yang ketiga, dari mana hadis ini? Sebelum kita mengambil tentang sifatnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta ya'tiya amrullah. Keberadaan Taifah Mansurah ini kemudian dengan hadis yang mengatakan ulai kashirat khalki. Itu ketika tidak terjadi hari kiamat sehingga datangnya yang dinamakan ulai kashirat Maka kata-kata hatta ya'tiya amrullah, hatta taquma maka jumhur ulama mengatakan ay alamatus sa'ah al kubro sampai datangnya ciri-ciri hari kiamat kubro Dan di sini bisa dijama di antara dua hadis. Dengan hadis yang dikatakan ula ikashirarul rul Di mana terjadinya hari kiamat sehingga tersisa orang-orang yang buruk saja. Maka di sini dikatakan hatta ya'ti amrullah jumhur mengatakan ai alamatus saatil kubro yaitu ciri-ciri hari kiamat kubro <coughs> nah ikhwati iman rahimakumullah agak sedikit panjang pembahasan kita kita akan mengambil beberapa fawaid dari hadis ini walaupun tadi adalah merupakan faidah tetapi faidah ini adalah berkaitan dengan awsab at-taifah mansurah sifat dari taifah al-mansurah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan mereka dengan beberapa kalimat. Yang pertama dikatakan bahwa hirina alal haq. Mereka teguh di atas hak. Jadi mereka teguh di atas Mereka teguh di atas hak. Mereka tegar di atas hak. Nah, ini diantara apa hadis ya, dan sifat mereka. Dikatakan bahirina alal hak. latazalu ta'ifatu min ummati bahirina alal hak. Alal hak. Ya. Makna alal hak di mana mereka berada di atas hak. Artinya apa? Bahwa Taibah Mansurah ini mereka berada di atas kebenaran. Apa yang dimaksud dengan hak kembali kepada yang saya tadi jelaskan. Al-haq huwa makan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wal Islam hiya sunnah dia adalah Islam sahih, al-Islamun naqi, Islam yang murni. Islam yang jernih. Hiya sunnah, dia adalah sunnah. Waqala ba'dul ulama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'abbiru bi kalimati ala wa ala bimana al-istila. Ay liquwati litamassuki litamassuki mal sunnah ketika Nabi SAW menggambarkan dengan kalimat Allah, di mana para ulama lugu mengatakan Allah di mana lil istilah, Artinya sila itu berada di atas. Maka ini menunjukkan apa? Ya, ada beberapa hal yang wajib kita pahami dari kalimat ini. Dengan kalimat Allah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah ya, kuat di dalam berpegang teguhnya yaitu di mana mereka itu tangguh teguh di atas haknya sehingga digambarkan dengan kalimat Allah di dalam satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah istiqomah ya. mereka adalah istiqomah di atas hak mereka tidak pernah bergeser mereka tidak pernah di, dapat direkayasa tetapi mereka adalah tegak, teguh, tegar. Ya. Tegar. Maka Nabi saw mengatakan alal haq, bohirina alal haq, menang. Ya. Qaimatun alal haq dalam riwayat yang lain. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya mereka istiqomah di atas petunjuk dan mereka istiqomah dari berbagai sisi. Saya katakan al istiqomatu fi talabil haq. Al istiqomatu ala amani bil haq. Al istiqomatu alal jihadi alal hak. Di mana mereka pertama istiqomah dalam mempelajari hak. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Jabir bin Abdullah mencari hadis satu saja berjalan satu bulan. Dan bagaimana para sahabat itu menahan lapar demi ilmu? Bagaimana para tabiin mengadakan perjalanan demi ilmu? Mereka tegak teguh di atas ilmu dan mencari ilmu. Yang kedua, mereka teguh di dalam mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mereka teguh dalam berjihad menyampaikan ilmu. Teguh ya. Oleh sebab itu mereka dikatakan alal haq. Maka ini adalah merupakan sifat yang pertama. Sifat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qaimatun bi amrillah. Kenapa umat ini Taifah al-Mansurah ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimatun bi amrillah? Dikatakan di dalam banyak sarah sebab mereka memiliki <clears throat> dua sifat yang sangat agung annahum tatamayyazu an sairin nas bihamli rayati dakwah ilallah. wa nasri dinillah wa nasri syariatillah wa nasri sunnati rasulillah Kenapa mereka adalah orang-orang yang tegak di atas perintah Allah? Sebab mereka adalah orang yang memiliki kap karakteristik yang berbeda dengan yang lain. Di mana mereka adalah orang-orang yang memikul dakwah, yang mengemban tugas dakwah, menyebarkan agama Allah, menyebarkan syariat Allah, menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mereka itu ad-debu ala sunnah. Wadak syubuhat. Di mana mereka juga adalah apa berjalan berjuang di fitnah dan menolak berbagai syubhat. Sehingga mereka itu nampak. Sehingga mereka itu tetap tegak dalam perintah Allah. Kenapa? Sebab mereka berdakwah. Sebab mereka berjalan berdakwah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, li'annahum qa'imuna bimuhimmati hadil ummah ala wahi al amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kenapa mereka dikatakan qaimatun bi amrillah? Karena mereka adalah orang-orang yang melaksanakan tugas yang merupakan karakter dari umat ini yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di mana Allah Taala telah menyebutkan dengan satu pujian, satu dengan perintah. Di mana perintahnya Allah Taala berfirman wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah amar makruf kalau saya kumpulkan boleh untuk mengatakan ada empat sisi. Sisi yang pertama datang dengan perintah langsung, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sisi yang kedua, Allah telah memberikan pujian kepada orang yang melaksanakan tugasnya dengan berkata, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketiga, Allah telah memberikan ancaman kepada yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan mengkisahkan sebuah kisah tentang bagaimana Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi kanu la yatanahawna anil munkarin fa'aluh. Di mana orang-orang Yahudi taala dan menjadi manusia yang terpencar di muka bumi ini dihinakan karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sekitarnya. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan habar gembira kepada kita tentang buah dari amar ma'ruf nahi mungkar akan terjadi kebaikan-kebaikan. Maka tatkala Taifah al-Mansurah ini adalah orang yang menegakkan tugas besar ini dan berjalan di atas tugas besar ini, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. <coughs> mereka menegakkan pengingkaran kepada kemungkaran, maka mereka dikatakan qaimatun bi amrillah. Dan dengan itu mereka mendapatkan pertolongan dan mereka menang selamanya. Lalu yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati mereka dengan kalimat yang sangat indah sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, annahum bohirun. Bahasanya mereka adalah menang, bohir. Apa yang menyebabkan mereka senantiasa muncul nampak menang? Paling tidak di sini kalimat bohir ada tiga makna. Yang pertama bohir ada makna wal bayan. Wa adamul Fahum ma'rufuna. Barizuna. Nah, kenapa paman surah ini bohir? Di sini bisa dikatakan nampak jelas. Kenapa? Sebab manhaj mereka bawa pun jelas. Dakwah mereka pun jelas. Di mana mereka mengatakan anaga, Inilah aku. Inilah yang aku tempuh. Mereka tidak bersembunyi. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak berdakwah di belakang tirai. Dia tidak berkata dengan si A begini, dengan si B begini. Tetapi mereka mengatakan hanada. Mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala. ilallah. Maka mereka wuduh. Wuduhul manhaj. Alaniyatu dakwah. Karena mereka itu manhajnya jelas, apa yang mereka tempuh adalah jelas, apa yang mereka dakwahkan jelas, kemudian mereka menampakkan dakwah. Umir an an Mereka jelas. Dan mereka jelas dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. di bisaut dengan menyampaikan dengan suara dan sebagainya. Mereka tegas lugas, nampak jelas di dalam apa? Bilisanihim dalam lisan-lisan mereka, wabikutubihin dalam kitab-kitab mereka. Yang kedua, yang wajib kita pahami poin yang sangat agung ini poin yang kedua. Letamakunihim fil ilmi. Karena mereka kuat dalam ilmunya karena kuat di dalam hujahnya. Jadi Taif Al-Mansurah ini menang dikarenakan mereka memiliki hujah yang kuat. Kalau Allah Ta'ala Narfa'u darajati man nasya qala Imam Malik ilmi. Berkata Imam Darul Hujjah Imam Malik, kami angkat derajat yang kami kehendaki yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Imam bin Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini sungguh Allah taala telah mengkisahkan orang yang ditolong dengan hujjah, yang ditolong dengan ilmu. Pertama adalah Sulaiman wa Daud alaihissalam fi amri siasa. Fi siasatin nas. Di mana Daud dan Sulaiman diberikan kelebihan di dalam perkara siasa. <coughs> Sedangkan Ibrahim alaihissalam diberikan hujah, di, diberikan kemenangan di dalam hujah. Kita ketahui ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Namrud lanatullah Di surat Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim mengatakan sungguhnya Allah taala yang menghidupkan dan mematikan, lalu si raja mengatakan anak uhi wa umid, adapun bisa menghidupkan dan mematikan, orang dibiarkan hidup ya hidup, di, aku bunuh ya dia mati. Pokoknya Ibrahim alaihissalam lalu Ibrahim mengatakan dalam ayat itu fa inallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar maka Nabi Ibrahim berkata Allah telah mendatangkan matahari dari timur coba kalau kamu punya kekuasaan dan kemampuan datangkan dari barat maka terbisuklah artinya dia bisu seribu kata dia tidak bisa berkata dan menjawab maka kalahlah hujahnya Demikian juga bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala menang dan menjadi menang sunnah sampai hari ini sehingga tetap tegak kalimat hak Al-Qur'an kalamullah makhluk. Barangkali kisahnya sering didengar. Ketika raja pada waktu itu bermadhab Mu'tazilah sehingga mempenjarakan orang yang mengatakan Quran makhluk. Maaf, sehingga memperjarakan orang yang mengatakan Quran kalam Allah Orang dituntut untuk mengatakan Quran makhluk. Siapa yang mengatakan Quran kalau Allah dipenggar helnya ataupun dipenjara ataupun dicambuk, dia diseret ke penjara. Dan di antaranya Muhammad ibnu Nuh dan Imam Ahmad rahimahullah taala yang teguh mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, maka sejarah menyebutkan bagaimana ketika berdebat dengan Ibnu Abi Duad, seorang pemimpin Mu'tazilah, pembesar Mu'tazilah, di depan raja yang moderatornya adalah seseorang yang ditentukan oleh raja dan raja ada di situ menyaksikan bagaimana debatnya Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ab yang dalam kesimpulannya Imam Ahmad mengalahkan hujah Ibnu Abi Du'ab yang pada waktu itu sampai ketawa karena kalah hujahnya artinya Imam apa Malik itu apakah apa ketawa dengan hujahnya Ibnu Du'ab yang sangat lemah nah ibu iman rahimakumullah maka menang hujah Imam Ahmad Nah, ikhwat iman rahimakumullah. Maka Taibah Mansur ini menang dengan ilmu, menang dengan hujah. Nah, maka ikhwat iman rahimakumullah bahwa kita akan diselamatkan dari berbagai rekayasa, akan diselamatkan dari berbagai tipu daya adalah orang yang memiliki hujah. Maka pantas jika Imam Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan taifah mansurahum ahlul ilmi. Mereka adalah ahlul ilmi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dua hadis ini menunjukkan bahwa jalan keselamatan dari berbagai bentuk fitnah adalah ilmu yang bermanfaat. Maka Taifah mansura ini karena kuat dalam hujah, kuat dalam argumentasi, kuat dalam memiliki hujah, dalam menyampaikan kebenaran dengan hujah, dalam berdialog dengan hujah, maka mereka senantiasa menang. Dan ingat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seluruh nabi diperintahkan berjihad dengan hujatubah rahim. Dan mereka senantiasa menang. Tetapi tidak seluruh nabi diperintahkan jihad bisai biwasina. Ya. Wajahidum bihi jihadan kabira. Itu adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Ingat ya, para ulama adalah merupakan penjaga kita. Allah Ta'ala menjadikan ulama sebagai panutan buat kita. Allah Ta'ala telah menjadikan ulama sebagai imam buat kita. Di dalam bertanya, Fas'alu ahla dzikri kuntum la talam. Walaupun kita memahami bukan berarti kita ta'asub kepada perorangan. Tetapi bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan hak bersama mereka. Sebab Allah Ta'ala telah menyatakan. Ya, di dalam beberapa hadis umpamanya yuhmalu hadal ilmi min kulli khalafin uduluhu. Maka kalimat ini menjelaskan bahwasanya yang akan memikul agama ini, yang akan membawa kebenaran ini adalah al-udul. Manhum al-ulama, mereka adalah ulama yang akan mampu menolak setiap penyimpangan, setiap tahrib setiap takwil yang menyimpang. <coughs> Jadi setiap takwil, setiap tahrib yang menyimpang dari kebenaran yang menyelewengkan agama ini, yang menyelewengkan ayat-ayat. Ya. Oleh sebab itu para ulama telah mengatakan idza baharatul fitan fa'alaika bil ahlil ilmi. Apabila nampak fitnah maka adalah kalian bersama ahli ilmi. La tazalun khairin. Senantiasa manusia ini akan ada dalam kebaikan selama mereka menjadikan ulama sebagai pemimpinnya, sebagai imamnya. Maka Taifah al-Mansurah adalah orang-orang yang kuat dalam yang ketiga, dohir di sini juga termasuk adalah yaitu al-ghalabatu biliyad. Bahwasanya toipa al mansurah ini juga akan menang dengan apa? Dengan tangannya. Mereka akan menang dengan pedang dan tombaknya. Sebab lihat di dalam hadis yang lain, lataku taqumu hatta yuqat bilal muslimuna al yahuda tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang yang beriman memerangi orang-orang Yahudi dan tidak terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah kecuali masuk Islam dengan kekuatannya sehingga menjadi mulia orang yang mengikutinya dan menjadi hina orang yang menentangnya. Ini janji dari Allah Taala. Wasatu kunu hilaf alamin hanubuwa dan akan terjadi khilafah di atas minah junubuwah. Dan ini tentunya adalah siapa yang akan menegakkannya. Mereka adalah Taifah Al-Mansurah. Mereka juga akan menang di wasina. Wala yansuruna Allahu may yansuruh. ala qawiyun ajiz. Alladina in makannahum fil ardi aqamu sholata wa atau zakata. Ila akhiril ayat. Siapa mereka ini? Mereka adalah tidak lain adalah Taifah Mansurah. Mereka juga akan menang dengan apa? Dengan pendang dan tombaknya. Biidnillah. Sebagaimana tadi dinyatakan wajun duna lahumul golibun. Dan tentara-tentara Allah. Mereka yang akan menang. Siapa mereka? Adalah Taibah Al-Mansurah. Kemudian sifat yang keempat. Ini lihat dari hadis yang telah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu annahum yujahiduna fi sabilillah bijami'i wasailihi bijami'i anwa'ihi annahum qaimuna biwajibil jihad wal kitab li fisabilillah bijami anwa'ihi di mana taib alaman surah ini mereka menegakkan tugas besar mereka juga yaitu berjihad di jalan Allah dengan berbagai bentuk jenis jihad Baik al-jihadu bil qalbi, al-jihadu bil lisan, al-jihadu bil mal, al-jihadu bis saifi wasina. Dan dengan ini mereka menang dan mereka mendapat pertolongan dan mereka menjadi zahir. Sebab ketika umat ini meninggalkan jihad, maka mereka menjadi hina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adal baqar wa raditu lakum bizani wa taraktumul jihada, sallallahu alaikum dullan la yanzu ankum hatta tarji'u ila dinikum awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jika seandainya kalian berjual beli dengan ina, salah satu bentuk dari riba, bahkan ini dikatakan umur riba, induknya riba, sebab ini terjadi rekayasa dalam ribanya, bukan riba terang-terangan ini, rekayasa ya. Sehingga dikatakan induknya riba ini dinamakan ina. Dan kalian memegangi ekor sapi artinya di sini yang jelas berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia dan meninggalkan jihad di jalan Allah ini mencakup seluruh jihad jihad mencari ilmu jihad dalam berdakwah jihad di dalam taat kepada orang tua jihad dalam taat kepada Amirul Mukminin jihad dalam berbakti kepada tetangga dan sebagainya sebab jihad dalam bentuk umum adalah taatullah badlu taqwa fi taatillah sebab yang dimaksud dengan jihad secara umum adalah mengerahkan kemampuan untuk taat kepada Allah taala dan termasuk di sini adalah jihad melawan orang kafir yang dinamakan dengan jihadud difa ataupun jihadu tolab dan sebagainya yang mencakup kepada makna jihad. Maka apabila kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah dari berbagai sisi, maka Allah Ta'ala mengatakan kami akan menurunkan kekuasaan ataupun akan menguasakan kepada kalian orang-orang kafir, orang-orang bolim. Dan kalian dikuasai oleh kehinaan, Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kembali kalian daripada kehinaan itu sehingga kalian kembali kepada agama Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadihi Taifah. Maka Taifah ini adalah menegakkan tugas besarnya. Mereka berjihad di jalan Allah Taala. Jihad dengan berbagai jenisnya. Yang mana telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan dalam yang lainnya bahwa jihad itu ada empat tingkatan. Jihadu nafas, jihadu syaitan, jihadi arbabi zulmi, wa ahlil maasi, wa ahlil bidati, wa jihadil kufari wal munafikin. Di mana jihad itu ada empat. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kezoliman, pelaku bid'ah, pelaku maksiat, jihad melawan orang-orang kafir. Di mana jihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan. Jihad melawan syaitan ada dua tingkatan. Jihad melawan pelaku kedoliman dengan tiga tingkatan. Jihad melawan orang kafir dengan empat tingkatan. Maka ini adalah tingkatan jihad yang Nabi SAW mengatakan ancaman bagi orang yang tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk berjihad dalam tingkatan-tingkatan ini. Man mata walam yagzu walam yuhadis nafsahu mata ala syubatin minanipak. Barang siapa yang tidak pernah terbetik dalam hatinya dan tidak pernah meyakini tentang kewajibannya tentang jihad ini dan tidak men pernah mencita-citakan untuk berjihad di jalan Allah dengan seluruh tingkatannya maka dia ma mati dalam keadaan sebagian kemunafikan kenapa ikhwatu iman rahimakumullah sebab orang munafik jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah taala baik dengan jihad kolbi ataupun dengan jihad lisan maka orang-orang munafik adalah jauh baik dengan jihad dengan saifi wasinan maka orang munafik adalah pengecut maka Nabi SAW mengatakan, orang yang tidak terbetik dalam hatinya jihad, maka dia memiliki bagian dari kemunafikan. Kenapa? Sebab orang-orang munafik jauh dari sifat jihad. Maka Taifah Al-Mansurah, ini adalah satu Taifah yang mereka adalah berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sifat yang ketujuh. Sebelum yang terakhir. Taif Al-Mansurah, Hum Al-Mujaddidun. Taifah Al-Mansurah ini adalah kaum yang dinamakan mujaddid, kaum pembaharu. Kenapa mereka dikatakan kaum pembaharu? Sebab Taifah Mansurah ini adalah orang-orang yang tadi dikatakan yuqatiluna alal haq, dahirina alal haq. Maka mereka adalah termasuk kelompok yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah. Di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah li hadhihi ummati ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengutus dalam kepada umat ini. Dalam setiap penghujung 100 tahun orang-orang yang membaharui agama ini. Ketika umat ini telah bergeser sedikit demi sedikit meninggalkan agama ini, bergeser dalam akidahnya, bergeser dalam tata cara beribadahnya, bergeser dalam ahlaknya, bergeser dalam cara berpolitiknya, bergeser dalam cara muamalahnya, condong kepada yang dinamakan tadi lata tabi unasuna namakan aku belakum kepada agama ataupun kepada musuh-musuhnya. Maka datanglah kaum mujaddid. Mereka adalah Taifah al-Mansurah yang mengembalikan umat kepada agama semula dengan hujah dan argumentasi dengan berjihad. Dengan menegakkan hujah, dengan menegakkan dakwah, dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah umat sehingga Taifah Mansurah ini menjadi bahir. Sebab mereka adalah bukan orang yang sembunyi-sembunyi. Mereka adalah bukan orang penakut tetapi mereka orang yang mengatakan ha'anada, inilah aku. Oleh sebab itu di antara sifat Taifah Mansurah juga adalah syaja'ah. Mereka adalah pemberani. Ketika terjadi pergeseran, artinya pergeseran ini perubahan, penyimpangan dalam akidah, maka mereka merubah, mengembalikan kepada semula. Ketika melihat mereka pergeseran dalam cara beribadah, maka mereka memperingatkan umat. Ketika melihat dalam perekonomian, dalam cara berdagang, dalam cara bermuamalah, terjadi pergeseran kepada perkara-perkara yang haram, maka mereka memperingatkannya. Membaharui. Dengan cara apa? Bitarbiyati wa tasbiyah. Mereka mempembaharui umat ini dengan adanya tasbiyah pembersihan dari perkara-perkara yang masuk kepada Islam yang bukan Islam dan mereka mengadakan tarbiyah pendidikan kepada umat ini dengan berbagai bentuk wasilah yang mereka tempuh. Dan sifat yang terakhir yang saya bisa sampaikan <clears throat> di dalam kesempatan pagi yang berbahagia. Annahum sabirun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Adalah kaum yang mereka mempersenjatai dirinya dengan kesabaran Kenapa mereka dikatakan umat yang sabar? Sebab mereka tegak di dalam hak di tengah-tengah terpaan fitnah. Mereka sabar, tegak di dalam hak di tengah-tengah dahsyatnya fitnah. Dalam hadis ini dikatakan la yadurhu man kadzabahum wala man khalafahum. Dalam ayat yang lain la yadurhu man khadalahum wala man khalafahum. Dalam riwayat yang lain la yubaluna man khalafahum. Teguh. Walaupun orang-orang kafir mengumpulkan berbagai perantara untuk menyesatkannya. Mereka datang dengan berbagai hujah. Mereka datang berbagai dengan argumentasi. Bahkan kadang-kadang mereka menganiayainya. Mereka mencercanya. Mereka melontarkan kalimat-kalimat yang buruk, tuduhan-tuduhan. Sebagaimana kadang-kadang umpamanya ada tuduhan seperti umpamanya sipulan, mutasyadid, orang keras. Umpamanya orang nyeleneh berbeda dengan kampungnya, berbeda dengan ini. Bahkan kadang-kadang dituduh umpamanya teroris dan sebagainya. Mereka tidak takut akan cercaan. Mereka tidak loyo akan cercaan. Tetapi mereka orang yang tegar, teguh. Istiqomah dan mereka apa-apa yang di, di, dihabarkan oleh Allah Taala dalam surah Sajdah di mana Allah Taala mengatakan orang-orang yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang akan menang dan akan nampak adalah orang-orang yang memiliki kesabaran dan keyakinan yang tinggi wa qala Allah Taala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wasbir inna wa'dallahi haq wala yastahifannaka alladhina la yuqinun. Ini. Saya akan kisahkan satu berita yang sangat besar di dalam Al-Qur'an tentang Ashabul Kahfi. Delapan pemuda yang memiliki kesabaran. Dan tentang yang dinamakan dengan Ashabul Uhdud, orang-orang <clears throat> yang dibakar karena keimanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dikisahkan tentang seorang gulam yang teguh dalam keimanannya dan orang-orang yang bersertanya. Ketika raja terpedaya dengan siasat syariah yang dilakukan oleh gulam di mana ia mengatakan kalau kamu ingin membunuhku ucapkanlah kalimat bismillahi Bismillahirabbil Ketika akan membunuh kamu mengatakan bismillah Yang menunjukkan bahwasanya yang membunuh aku dan yang mentakdirkan aku mati adalah Allah, bukan kamu. Maka orang-orang yang di sekelilingnya beriman dan mengatakan Aman tu Robil gulam. Kami beriman dengan Rob gulam. Maka orang yang berjumlah tidak disebutkan jumlahnya, tetapi menunjukkan banyaknya. Diberikan dua tawaran. Siapa yang di antara kamu masih teguh kepada apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh gulam, maka kamu akan aku bakar di tengah api yang telah kami nyalakan. Maka sekian ribu orang ataupun jumlah yang saya tidak mengetahuinya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan jumlahnya dalam berita itu. Maka mereka lebih sabar dengan api dunia untuk selamat dari api akhirat. Bahkan lihat kepada kisah yang sangat agung ini, tertinggallah seorang wanita dengan anak yang kecil. Yang masih merah. Yang ada dalam pangkuan seorang ibu itu. Lalu seorang ibunya merasa takut. Merasa bimbang, apakah aku harus menceburkan diri kepada api ini dengan anakku ini? Ataupun aku harus membuat takiyah? Ataupun dalam waktu itu aku mengatakan kalimat kufur demi menyelamatkan anakku. Tiba-tiba anak yang kecil itu berkata dan ngomong dengan izin Allah Ta'ala yang masanya bukan waktu ngomong. Bahkan masa untuk bisa ngomong. Waqala isbiri ya ummi fa innaki alal haq wa mu'iddakil jannah. Maka anak itu mengatakan kepada ibunya, "Bersabarlah wahai ibuku. Sesungguhnya engkau di atas hak dan janji atasmu Artinya janji yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu adalah surga. Lalu meloncatlah ibu dengan anaknya dengan atas kesabaran di atas iman. Lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala innaladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Mereka yang telah melaknat dan mencaci maki dan telah menganiaya orang beriman, maka mereka disediakan api neraka. Tetapi lihat, Innalladzina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Sungguhnya orang-orang yang beriman ya, dan mengamalkan amal soleh, maka bagi mereka adalah surga yang mengalir di dalamnya adalah sungai-sungai. Masya Allah, lihat kesabaran. Demikian juga lihat ihwat iman rahim aku dua sejarah yang saya akan sebutkan. Anas bin Nadar radhiyallahu taalaanhu. Dia berperang dalam perang Uhud. Sebelum ia akan masuk ke pasukan, bukan maksudnya, akan memecah belah musuh. Ketika Nabi saw Alaihi sudah terperosok dan terkena beberapa panah, lalu Anas bin Nadir ketika akan menggerakkan pedangnya, dia berkata, Lakod duri haljan jannati duna Uhudin." Sungguh aku telah mendapatkan wanginya surga dari belakang bukit gunung Uhud ini. Lalu dia menerjang musuh dan dia luka dan dikatakan Anas bin Nadar tidak didapatkan dan tidak dikenal lagi oleh para sahabat karena begitu banyak luka yang didapatinya kecuali cincin yang ada di jarinya yang dikenal oleh saudaranya. Kemudian Musa bin Umar radhiyallahu taala anhu dia terluka lebih dari 70 luka. Dan tidak ada luka di belakang sedikit pun. Tetapi luka berada di depan. Ketika beliau wafat dan syahid di perang Uhud. Maka Allah Ta'ala menakdirkan kepada beliau bahwa kain kapannya tidak cukup. Apabila ditutup atasnya maka kakinya terbuka. Apabila dibuka kakinya maka terbuka kepalanya. Maka Nabi SAW tutuplah kepalanya <coughs> dan kakinya dengan daun-daun. Abdurrahman bin Auf menangis ketika waktu itu. Yang mana di sisinya bergelimbangan harta dan dunia. Dia mengatakan, jika aku tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Musa bin Umar, kematian itu mati syahid. Di mana dia adalah orang kaya, orang yang tadinya pemuda perlente, tetapi mati dalam mati syahid yang telah dijanjikan bahwasanya adalah menjadi penghuni surga. Kemudian kalimat yang terakhir. Dan bagaimana orang-orang yang tidak memiliki kesabaran terancam dengan api neraka. Dikisahkan dalam satu peperangan dalam Sahih Bukhari ketika berperang dengan orang Yahudi. Maka ada pemuda yang tidak ikut dalam perang Uhud dan perang Badar. Maka kaumnya menghinakan kepadanya ataupun seolah-olah artinya apa menggunjingnya padahal dia adalah orang yang kuat pemberani. Maka dalam peperangan itu dia membawa pedang dan tidak ada orang Yahudi kecuali ataupun orang kafir kecuali ia menebasnya dan tidak ada orang yang berhadapan kecuali ia menebasnya. Satu ketika dia terluka. Lalu dikisahkan dalam hadis itu dia mati. Lalu para sahabat mengatakan ahlul jannah, ahlul jannah. Dia adalah ahlu surga. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la la dia bukan ahlu jannah, walakin huwa min ahli nar. Maka para sahabat takjub, kaget dengan apa yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikisahkan apa yang menyebabkan dia menjadi penghuni surga, penghuni neraka maaf, terancam dengan api neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ia tidak sabar kepada luka yang menimpa kepadanya. Ketika ia terkena luka, maka dia tidak sabar menahan luka. Lalu dia menyimpan pedangnya di bawah, lalu menekan dadanya di atas pedangnya, lalu dia bunuh diri. Maka hanya sejengkal saja katanya. Dengan kematian, dia bunuh diri. Lalu dia terancam dengan api neraka subhanallah Maha suci Allah, ihwatu iman rahimah. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung. Yang menunjukkan ketika kesabaran ini tidak ada dalam diri kita, maka kadang-kadang kita terancam. Walidzalika qala ulama'una as-sabru fil imani kaskal ra'si fil jasadi la imana liman la lahu. Di mana kesabaran dalam keimanan adalah bagaikan kepala di dalam jasad kita, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Oleh sebab itu lihat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Dalam akhir surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menekankan sobar sampai dengan tiga kali. Sampai dengan tiga peringatan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sobar lihat dalam surat Ali Imran ayat ya <clears throat> ke-200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Dan para ulama meneliti ayat sobar di dalam ayat Al-Qur'an silahkan cari tidak kurang dari 70 ayat. Allah telah menyebutkan kesabaran. Dan ingat para ibu kaum muslimin, para bapak yang dirahmati, para pemuda. As-sabru inda sudmatil ula. Kesabaran itu adalah bukan kata orang Sunda maka dongdora Artinya sobarnya udah lama gitu. Sobar itu ketika fitnah menimpa kepada kita. Dalam kisah yang terakhir yang saya sampaikan ini, seorang wanita menangis ketika ia ditinggalkan oleh anaknya dan dia menangis di atas kuburan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewat kepada wanita itu. Qala isbiri wattaqillah. Bersabarlah kamu dan bertakwalah. Maka wanita itu mengatakan ilaikani. Ah, dalam bahasa sunnahnya, lamun ia fitnah nimpa kamane, ya, sarwa jika uing gitu. Maksudnya apa? Kalau fitnah itu menimpa kepada kamu, akan seperti saya, menangis seperti ini. Ya kamu belum menimpa apa, belum dapat fitnah seperti ini aja. Lalu Nabi SAW melewat. Lalu wanita itu dikasih tahu yang tadi ngomong itu apa? Rasul. Lalu dia bergegas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencarinya. Kalau begitu saya akan sabar, karena engkau yang memperingatkan aku. Pakola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sabara inda sudmatil ula. Sesungguhnya sabar ketika kita ditimpa pertama kali. Itulah yang kita diperintahkan untuk sabar. Maka Taifah al-Mansurah yang mereka menang ditolong oleh Allah Ta'ala. Teguh, tegar. Karena mereka memiliki kesabaran yang tinggi di dalam menempuh kebenaran ini, memegang kebenaran ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa faidah yang saya bisa sampaikan dan mudah-mudahan kita mendapatkan sifat-sifat ini dan ada dalam diri kita hari ini atau kita mendekati mereka. Wallahu taala alam. Mendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Qatadah Fidhahullah taala dari penjelasan atau syarah hadis At-Ta'ifah Al-Mansurah dan selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya akan kita jeda sejenak untuk rehat beberapa menit dan jangan kemana-mana kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa fatwa ulama ahlu sunnah berikut ini. Nurun minal Qur'an قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة فتاوى مختارة Pertanyaan Apakah yang dimaksud dengan salafiyah? Salafiyah adalah nisbat kepada salaf. Salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama yang ada pada tiga generasi pertama. Semoga Allah meridhai mereka semua yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baiknya manusia adalah kurunku, generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim. Salafiyun adalah jamak dari salafi, nisbat kepada salaf. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berdakwah kepadanya, dan mengamalkannya, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم فتاوى مختارة Kumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Al-ilah huwal al-ma'budul haqq فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله تعالى وجود من بعض الناس وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج ركن من أركان الإسلام لكن من نعمة الله لما شيخ ليس واجب في العمر إلا ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar ujian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kajian ilmiah edisi pagi kali ini Kajian pada pagi hari ini membahas seputar penjelasan dan faidah hadis At-Ta'ifah Mansurah yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala dan untuk sesi selanjutnya akan kami buka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya anda bisa menghubungi di line telepon 021 dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa layangkan di 021 dengan format nama alamat kemudian pertanyaan dan kami sangat berharap sekali pertanyaan yang Anda layangkan sesuai dengan pembahasan dan kajian kita pagi hari ini. Dan setelah masuk uh, satu penanya di telepon kita angkat. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Bapak? Saya dari Pak Ahmad ini. Di mana Pak Ahmad? Saya di Parung Panjang Pak. Silakan Pak. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, tadi saya sudah menyimak mengenai uh, hari Taifah Mansura ya. Uh, jadi ini ada saya sudah catat tujuh cuma ada yang kelewat Ustaz satu. Jadi yang yang saya sudah catat tadi adalah uh, <coughs> jalan al-haq atau jalan lurus salah satu sifatnya ya Ustaz terus kemudian tegak di, tegak di atas jalan hal hak, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian jihad, kemudian pembaharu, kemudian kesabaran. Satu lagi apa saja iya. Saya lupa itu. Mohon dijelaskan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nomor ya saya juga nggak pakai nomor ya tadi nerangnya Anhum ya, anahum bi ghairihim min ahli ahwa Nah, ah. itu diantaranya anhum yang yizun bahwasanya mereka itu tamayus ya. Artinya berbeda dari seluruh manusia di muka bumi ini, terutama dari seiri ahlul ahwa di mana mereka itu pemikul dakwah ya. Dan membawa syariat ini dan mendakwahkan syariat ini, mendakwahkan sunnah ini. Dan satu lagi mengisat uh, eh, beberapa makna dari zahirin al-haq Ustaz. Ya. Tadi kayaknya sepertinya tidak <laughs> ya bohirin alal haq yaitu memiliki e, tiga makna yang utama ya. Yang pertama wuduh wal bayan, eh, wuduh manhajihim wa bayanu manhajihim. Di mana yang menunjukkan jelas manhaj yang mereka tempuhnya. Jadi wuduh dan menunjukkan ala dakwah, dakwah yang mereka apa tempuh itu nampak ya di tengah-tengah umat dan mereka tidak bersembunyi ya. Jadi mereka adalah tidak apa? tidak bersembunyi sehingga juga dijatakan oleh uh, Imam Ibnu Hajar yaitu masyhurun ghairu mustatirin bal masyhurun di mana mereka itu apa? tidak berada di bawah tirainya ataupun tidak sembunyi-sembunyi bahkan mereka adalah masyhur. Jadi manhajnya jelas itu. Wuduh manhaj dan alaniyatu dakwah dan ini juga disebutkan oleh Syekh Salim Ibnu Idah Al-Hilari hafizahullah taala dalam kitabnya uh, yaitu apa ba Basyair Dawil Marwiyah tentang hadis termasuk ini tentang masalah Taifah Al-Mansurah di mana dikatakan di antara ciri manhaj Taifah Al-Mansurah ataupun manhaj salaf itu apa? Wuduhul manhaj wal wa alaniyatu dakwah. Artinya apa? Manhajnya jelas, kemudian dakwahnya itu juga nampak. Yang kedua duhur itu ya duhur dalam ilmu. Ai litamakunihim fil ilmi. Fil hujjati wal barohin karena mereka itu adalah orang-orang yang handal teguh dalam apa? Dalam ilmu, mendalam di dalam ilmu sehingga mereka itu senantiasa menang. Dan kita mengetahui tidak ada satu generasi ahli sunnah yang mereka itu dikatakan ulamanya kecuali mereka itu menang baik di dalam lisan ataupun di dalam apa? Dalam tulisan. Yang ketiga yang masuk dohirin ini juga termasuk bahasanya mereka akan menang dengan pedang dan tombak. Gitu. Ya, Allah telah menjanjikan kepada mereka untuk mendapatkan kemenangan di dalam dengan kekuatan itu tangan. Ya, ketika mereka telah mengumpulkan berbagai apa syarat-syaratnya yang telah disebutkan dalam Quran ataupun hadis yang mana syaratnya itu idadul maknawi idadul madi yaitu apa persiapan al-maknawi yang dimaksud adalah iman, ketakwaan, tauhid, sunnah. Adapun idalul madi yang berkaitan dengan persenjataan ataupun peralatan di mana Allah taala berfirman wa idulahum masata'tu min quwwah. Ya. Baik, ya demikian jawabannya dan kembali kita angkat bagi para pendengar roja yang ingin bertanya di 0218236543. Assalamualaikum. Tapi Baik, dengan siapa Bapak di mana? Ibnu Tawar, Semper. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ini Ustaz yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz eh, banyak tuduhan bahwa dakwah kita ini dakwah manhaj salaf yang saya maksud mereka berfaham wahabi gitu, Yang saya ingin tanyakan apakah faham wahabi termasuk taifah al-mansurah gitu Ustaz. Mm -mm. Syukran kasiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jawab dari beberapa sisi ya. Yang pertama, ya, berkaitan dengan masalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian juga penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sisi yang pertama bahwasanya sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala tidak memiliki madhab tersendiri. Ya sawa'un kana fi babil i'tiqad au fi babil fiqhi. Ini yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dia tidak memiliki madhab tersendiri. Baik di dalam masalah akidah ataupun dia di dalam masalah fikih. Fa innahu salafiyun. Sesungguhnya ia adalah seorang salafi, salafiul manhaj wasalafiul aqidah. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dia adalah salafi di dalam manhaj, dia juga salafi di dalam akidah, juga salafi di dalam masalah fikih dan yang lainnya. Dan barang siapa yang meneliti ucapan beliau dia menukil ijma, menukil kalam Imam Syafi'i. Ya. Sebagai contoh umpamanya dalam kitab Usul Salasah ketika menjelaskan tentang surat Wal Asr apa uh, wal asri innal insana lafi husrin ila ladina amanu. Beliau menukil kalam Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dia itu adalah laisa minal muta'assib ala madhabi Imam Ahmad. Dan dia juga bukan termasuk orang yang muta'assib dengan madhab Imam Ahmad. Itu di dalam masalah masalah fikih. Fa innahu salafiyyun sunniyun. Wa min ahli sunnati wal jamaah. Syekh Muhammad bin Abdul Hab rahimahullah taala dia adalah seorang salafi, dia adalah sunni. Dia di antara ahlus sunnah dan min aimati ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala la yulzim ahadan abadan ayat madhaba biqaulihi bi bimadhhabihi yang kedua bahwasanya Imam Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah dia menuntut orang ya, untuk bermadhab dengan <clears throat> apa yang dia katakannya. Dalam arti dia tidak menyeru orang untuk ya mengikuti apa yang dikatakan, tetapi apa hak yang dibawa olehnya. Yang manakala itu adalah kebenaran bersama dalilnya. Nah, itu perkara yang wajib kita ketahui. Dan beliau itu termasuk mengarang kitab yang berkaitan dengan larangan taklid. Ya. Demikian juga tidak ada satu kelompok pun baik dari ulama Saudi ya ataupun bahkan ulama Najd ataupun ulama ulama para ulama yang mereka itu mewajibkan untuk bermadhab dengan madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan untuk berpegang teguh hanya dengan kaulnya tidak jadi ini tidak ada jadi tuduhan ini di ayah sayyah saja. Jadi tuduhan ini adalah merupakan rekayasa. Ya. Jawaban yang kedua, jadi jawaban yang kedua ini kan berkaitan dengan jawaban yang pertama berkaitan dengan kaidah itu. Jawaban yang kedua, apabila para ulama dikatakan umpamanya salafi, fulan salafi, atau fulan sunni, ya, maka ini ditinjau bahwasanya mereka adalah para pemikul. Mereka adalah yang menyebarkan. Maka kadang-kadang kita dalam satu zaman ataupun dalam satu generasi ya kita kembali bertanya ya, mengembalikan urusan kepada ulama-ulama tertentu. Itu satu hal yang diperintahkan oleh Allah taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau ialah yang dimaksud dengan Taifah al-Mansurah dan saya meyakini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab biidnillah dengan izin Allah taala dia adalah salafi, dia adalah sunni, dia adalah Taifah al-Mansurah. Bahkan bisa dikatakan ya, laisa mimba bita'asub dan ini bukan mimba bita'asub, tetapi bagi orang yang membukakan mata hati dan membukakan kedua matanya. Anhu ummatun wahdah. Kenapa? Ketika waktu itu terjadi berbagai bentuk kesyirikan, berbagai bid'ah, eh, kemudian terjadi berbagai bentuk-bentuk apa penyimpangan di dalam akidah, di dalam amal. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sepertinya adalah orang yang satu yang mendakwahkan tauhid pada waktu itu dan mendakwahkan sunnah. Bahkan di dalam kisahnya disebutkan ada yang dinamakan Ibnu Fairuz kalau tidak salah namanya karena Ibnu Ahdin bil karena saya mungkin agak lama dalam membaca roh ini. Ya, Ibnu Fairuz itu seorang yang ia hafal Bukhari. Tetapi dia merasa berat ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajaknya untuk men, apa merubah kondisi orang. Di mana pada waktu itu orang-orang di sekitarnya adalah menyembah kepada Syamsan, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Yaitu apa? Kuburan-kuburan yang diagungkan dan sebagainya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika waktu itu menyeru kepada beberapa ulama untuk menyampaikan tentang masalah tauhid dan dakwah tauhid ini. Maka kalau ditinjau pada waktu itu, beliau adalah orang yang mendakwahkan dakwah hak ini. Lalu orang, ya, artinya apa? Menampakkan bahwa di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdullah. maka ini tidak mengapa. Sebagaimana kita menisbahkan sunnah kepada syekh, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam ali, kepada Imam Ahmad. Ditinjau dari sisi bahwasanya mereka itu yang memunculkannya. Nah, kemudian yang ketiga, kadang-kadang kita di lapangan ketika kita menuduh si Wahabi ataupun bukan Wahabi, kadang-kadang kita menjadi bingung nih. Dan saya mungkin akan berikan beberapa contoh. Ya. Maaf ya. Jadi di sini artinya saya menyampaikannya ini hujah gitu, argumentasi gitu. Umpamanya sekarang maaf tentang bacaan Quran gitu ya. Apakah bacaan Quran kepada yang mati? Ini kan karena apa? Ketika masyarakat kita mengatakan Syafi'iyun ya. Kemudian kadang-kadang ada tuduhan Wahabi. Kalau orang <coughs> tidak membacakan Quran buat yang mati itu dituduh Wahabi, sesungguhnya itu satu kesalahan besar. Gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bacaan Quran tidak sampai kepada yang mati dan itu bisa dibaca baik dalam kitab-kitabnya dalam kitab al-um ya, dan yang lainnya maka Imam Syafi'i rahimahullah taala itu membawakan perkataan para sahabatnya para sahabat yaitu apa laukana khairan la sabakuna ilai artinya apa kalau bacaan Quran ini adalah merupakan satu sunnah dalam arti ini adalah akan bermanfaat bagi yang mati maka kata Imam Syafi'i ya orang-orang pertama yang akan pertama melakukannya bacaan Quran ini Kenapa Rasul tidak membacakan Al-Quran buat Hamzah, buat Khadijah radhiyallahu taala anha? Kenapa Abu Bakar, kenapa Umar tidak membacakan buat apa? Buat Abu Bakar. Kenapa Utsman tidak membacakan Quran? Umpamanya mengumpulkan orang baca Quran buat Abu Bakar ataupun buat Umar. Maka Imam Syafi'i mengatakan laukan khairun la sabakuna ilai. Nah, maka di sini berarti apa? Dituntut kaum muslimin dalam masalah ini. Bukan dari segi kita saling tuduh menuduh dalam penisbatan. Sebab penisbatan kita hanya diperintahkan kepada sunnah. Penisbatan kita hanya kepada Islam. Tidak penisbatan kepada individu. Kita bukan syafi'i. Kita bukan diperintahkan untuk menisbatkan kepada hambali. Ataupun kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kita diperintahkan menisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menisbatkan kepada sunnah sunni dan salafi. Salafi penisbatan bukan kepada individu, tetapi kepada jamaah yaitu para sahabat yang mereka telah mendapatkan kebaikan. Nah, ihwati iman rahimakumullah. Jadi di sini kalau kita itu berpikirnya jernih, kemudian kita melihat dengan pandangan dengan dalil, pandangan dengan argumentasi, maka kita akan mengetahui bahwa penamaan-penamaan ini sebenarnya penamaan yang didatangkan dari musuh-musuh Islam untuk tafrik bainal muslimin. Jadi artinya untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, maaf ya, di sini saya perlu kalau sekarang tidak boleh penamaan Syafi'i ataupun Hambali, kenapa penamaan Sunni Kok ada gitu ya? Kenapa tidak dikatakan muslim saja? Ya. Kita menjawab dari dua sisi. Ya. Adapun penamaan penisbatan kepada Syafi'i, Hambali, Hanafi, maka itu adalah penisbatan kepada individu. Dan individu itu gairu maksum, individu itu tidak maksum. Sebab kita mengetahui Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hakimu fasaba falahu ajran fa in falahu fa in falahu ajrani wa in akhta'a fala wa in ajrun wahid. Di sini menunjukkan bahwasanya setiap mustahil akan ada salahnya. Dan Allah Ta'ala tidak menjamin setiap individu itu selamat dari kesalahan. Maka apa? Di sini dilarang kita menisbatkan agama kepada individu. Kenapa? Karena tidak dijamin keselamatannya. Adapun penisbatan kepada sunnah, maka ini sunnah adalah Islam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghabarkan bahwa ketika beliau wafat akan terjadi penyimpangan, maka yang benar adalah ahlu sunnah yang berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian adapun penisbatan kepada salaf, yang dimaksud dengan salaf ini bukan individu sahabatnya, tetapi apa? Manhaj yang ditempuh oleh para sahabat, akidah yang ditempuh oleh para sahabat. Maksudnya kita penisbatan kepada jamaah. Penisbatan kepada toipa, Penisbatan kepada jalan yang mereka tempuh, maka dikatakan salafi salafiyun. Bukan kita menisbatkan maaf kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala ataupun kita menisbatkan kepada Syekh Albani rahimahullahu taala ataupun menisbatkan kepada siapa? Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Tetapi di sisi itu ada perkara yang harus kita pahami juga, Pak, bahwa para ulama adalah merupakan imam bagi kita. Maka kita bersama Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kita jadikan bahwasanya mereka adalah merupakan wasitah bagi kita untuk memahami agama. Tetapi kita tidak boleh menjadikan bahwasanya mereka adalah unsur din. Artinya apa? Bahwasanya mereka adalah agama datang dari mereka. Tetapi kita memahami agama adalah pemahaman yang melalui mereka dan bersama mereka kita kita berjalan. Nah ini poin. Artinya apa dalam poin ini kita tidak akan apa tidak akan kebingungan dan yang berkaitan dengan Taifah Mansur apa Syekh Muhammad bin Al Buhab dan saya meyakini Syekh Muhammad bin Al Wahab berada di jalan di atas manhaj Taifah Al Mansurah. Baik, demikian jawabannya dan mudah-mudahan bisa difahami dan saat kita angkat kembali satu penelpon yang sudah ya. menunggu. Assalamualaikum. Baik, terputus. Bagi para pendengar Roja, Anda bisa menghubungi layanan interaktif kita untuk bertanya di 021 823 6543. Dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan tema yang kita kaji pagi hari ini. Assalamualaikum. Dengan siapa kamu di mana? di Tangerang. Taip, silahkan. Iya, eh, silahkan. Uh, mau tanya ini Ustaz, tadi kan dijelaskan dalam satu hadis tentang yang seorang ibu yang meratap di kuburan anaknya gitu ya. Iya. Uh, tentang kesabaran itu. Uh, kesabaran itu kan di awal gitu tadi gitu ya. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan apakah uh, tidak bermanfaat kesabaran setelahnya gitu? Uh, bukankah uh, apa namanya salah satu kesabaran itu prosesnya dari belajar gitu Ustaz? Uh, tolong dijelaskan Ustaz uh, kesabaran setelah musibah gitu. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Jadi eh, penjelasannya bahwa kesabaran itu ketika ditimpa musibah. Ya. Adapun kalau orang bersabar setelah dia melakukan setelah dia murka setelah ia itu melakukan gejolak maka itu bukan hakikat kesabaran yang disitu pahalanya seperti yang dimaksud ya kalau ibu begini umpamanya ya ketika ibu ter apa dicuri barang ibu umpamanya ya wah mencak-mencak ngomong kemana kemari gitu ya bahkan ya sampai ngomong Allah tidak sayang sama saya dan sebagainya umpamanya gitu. tapi lama kelamaan umpamanya ah naon aima tenak kata orang Sunda mah naon deui lamun teu sabar gitu ya artinya ketika orang mengatakan apalagi kalau bukan sabar ah sabar ajalah sekarang mah gitu nah Tentunya yang dimaksud bahwa pahalanya itu akan berbeda dan hakikat sabar itu berbeda gitu. Ketika kita itu bersabar pas musibah malapetaka meminta menimpa kepada kita. Dengan ketika kita telah melakukan sesuatu kemudian setelah itu apa? Bersabar. Jadi ketika setelah itu apa? Bersabar. Maka itu yang dimaksud dengan innamas sabra atau innamas sabru <coughs> inna sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika kesabaran itu adalah menimpa. Dan para ulama telah mengatakan bahwa orang bersama musibah itu ada empat tingkatannya. Jadi ada empat tingkatan. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan apa? Arido. Jadi dia ridho. Ya. Dan ini derajat yang paling tinggi. Ya. Jadi dia apa? Ribok, Ya. Kemudian derajat yang kedua adalah yang dinamakan apa as Ya. Derajat yang kedua adalah dinamakan dengan sabru. Adapun riba maka ini adalah hukumnya mustahab. Ya. Jadi hukumnya apa mustahab? Adapun sabar hukumnya adalah wajib. Ya. Maaf ada tiga tingkatan bukan empat. Ya. Adapun tingkat yang ketiga adalah as wa tadajjar. dimana ketika seseorang ditimpa musibah maka dia timbul di dalam hatinya amarah, murka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah apa? Berbahaya yang akan menyebabkan dia ya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan apa? Dengan hakikat sobar ya. Jadi dalam tingkatan apa? dalam tingkatan sobar wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk, Ustaz. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari ya pendengar kita di Taib Afwan tidak disebutkan. Ya dari Supriyatna di Karawang Ustaz, mengapa firqa-firqa yang lain banyak yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah akan tetapi akidah dan manhaj mereka sangat jauh dari manhaj salaf jazakallah khair ya udah saya sering jelaskan ataupun farada dai jelaskan bahwasanya apa e, bukan pengakuan saja ya tetapi pengakuan itu perlu kepada kenyataan oleh sebab itu yang perlu dipahami bahwasanya bagi ahli sunnah itu ada ma'alim wa alamat jadi ahli sunnah itu punya rambu-rambu dan punya ciri-cirinya Ya, jadi punya rambu-rambu dan punya ciri-cirinya. Artinya rambu yang ditempuhnya, jalan yang ditempuhnya dan sifat-sifat yang merupakan karakteristiknya. Ya saya telah, sering jelaskan ya. E, ucapan para ulama, umpamanya di sini ucapan Imam Supian ibnu Aina. Ketika ia menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ahli sunnah dan bagaimana sifat ahli sunnah. Beliau mengatakan as-sunnatu asyaratun fa in kunna fihi faqad istakmala sunnah wa in taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Beliau mengatakan sunnah itu ada sepuluh. Barang siapa yang ada poin sepuluh ini pada orang itu maka dia adalah ahli sunnah. Barang siapa yang tidak ada ataupun hilang salah satunya maka dia bukan ahli sunnah. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka mesti dia menempuh rambu-rambunya dia menempuh dan apa? memiliki sifat-sifatnya. Dan pernah Sahal ibnu <coughs> Abdullah ditanya, kapan seorang dikatakan ahli sunnah man kana fihi asratu khisalin? Kapan si pulang dikatakan ahli sunnah apabila ia ada sepuluh poin katanya. Yang saya pernah jelaskan sepuluh poin ini. Kemudian yang ketiga mempunyai ucapan Imam Ahmad usul sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada perjalanan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan ciri-cirinya, ciri-cirinya. Kemudian ya banyak ulama juga mengatakan apabila kamu melihat orang memuji ahlul hadis dia adalah ahlus sunnah. Apabila kamu menggunjing ahlul hadis, apabila kamu melihat menggunjing ada orang menggunjing ahlul hadis dia adalah ahlul bid'ah jadi kalau orang itu senang dengan Yahya ibnu Ma'in senang dengan Imam Ahmad senang dengan Imam Syafi'i dia ahli sunnah kalau dia menggunjing pembawa sunnah ya dia bukan ahli sunnah walaupun jamaah itu menamakan dirinya jamaah apa ahli sunnah maaf ya sebab sadar ataupun tidak sadar ulama besar umpamanya di zaman ini yang telah mati Ya, dan saya bukan menghasarnya, tetapi umpamanya orang mengenal di Indonesia ini empat. Syekh Saleh Utsaimin, Syekh bin Baz, Albani, Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Nah, kalau orang tidak menyenangi ulama-ulama seperti ini, dia tidak menyenangi kalau disebutkan Syekh bin Bas, Dia tidak menyenangi kalau disebutkan Syekh bin Utsaimin ataupun yang lainnya dari ahli sunnah. Maka menunjukkan bahwasanya hatinya tidak berada di atas sunnah dan hatinya tidak menyenangi apa? Sunnah. Jadi di sini ya, perlu kita ketahui adanya alamat adanya apa? Adanya ciri, adanya rambu-rambu yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mengatakan bahwasanya adalah saya ahlu ahlu sunnah. Umpama, ya tadi juga dikatakan ada bingung tentang tapi paman Mansurah ini umpamanya dakwahnya lemah lembut. Lemah lembut ya bersama orang awam, ya. Dia bersikap keras juga terkadang kepada orang yang mujahir. Orang yang menampakkan bid'ahnya dengan terang-terangan, orang yang menampakkan maksiatnya dengan terang-terangan, kadang-kadang kita diperlukan keras. Tetapi secara umum dakwah ahli sunnah itu adalah birib kiwalin dengan lemah lembut, terutama masa hari ini, masa fitnah, ketika alul hak sedikit, ya, dan ahlul maksiat ahlul bid'ah itu begitu dahsyat dan apa banyak, maka dakwahnya itu tentunya yang paling dikedepankan adalah arif kiwalin dakwah dengan apa lemah lembut ya. Baik, Ustaz. Kita angkat kembali dari penanya dari Amah Allah di Cikarang. Set tadi mengatakan jihad dengan ketaatan kepada Amirul Mukminin. Siapakah Amirul Mukminin yang dimaksud dan jika di suatu negeri dipimpin oleh seorang kafir, apakah wajib tetap tetap taat ke, uh, tetap taat kepadanya dan apakah pemimpin yang kafir itu sebagai Amirul Mukminin? Ya, ya berarti tidak paham bahasa Arab ya. Dikatakan Amirul Mukminin itu bukan bukan Amirul Kafirin, Amirul Mukminin. Ya, Amir Mukminin ya Amir yang mukmin. <coughs> amir yang mukmin yang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita berada di negara kafir gitu ya? Yang pemimpinnya dia adalah apa? Kafir. Nah, maka pertama bagi orang yang ada di situ diperintahkan untuk berhijrah, ya. Untuk berhijrah dan dia berpindah dari negara itu. Bagi siapa yang memiliki kudroh, yang memiliki wasilah untuk berhijrah maka dia berhijrah. Ya. Kedua, kalau ditakdirkan ini satu negara bahwa pemimpinnya adalah kafir. Nah, bagaimana apa yang ditempuh oleh kaum muslimin? Ya. Maka kalau berkaitan dengan kepemimpinannya, ya, dia akan mengatakan bahwasanya dia adalah pemimpin negaranya. Walaupun dia adalah kafir ya. Pemimpin negaranya. Tetapi apa kewajiban dia? Ya kewajiban dia adalah berdakwah kepada Allah Taala dengan sekemampuan. Ya. Dan dia mendohirkan Islam dengan sekemampuan. Nah, kapan dia diperbolehkan untuk memberontak? Ya. Di situ dibolehkan dia untuk memberontak ya, kepada pemimpin yang kafir. Tetapi para ulama mengatakan bisalah satu syurut, yaitu dengan tiga syaratnya. Syarat yang pertama an yakuna ladaihil muslimin kuah di mana di sisi kaum muslimin ada kekuatan dan tentunya kekuatan ini harus berkumpul dua hal yaitu apa kuatul imaniyah wa kuatul madiyah kekuatan keimanan di mana memang pasukan dan kaum muslimin ini sudah memiliki perlengkapan kekuatan dari segi keimanan dan kesobaran dan perkara-perkara yang dia akan berjihad ya. Yang kedua adalah kekuatan madia Artinya apa? Kalau dia akan memberontak dan tentunya pemimpin ini memiliki bala tentaranya, memiliki pasukannya, memiliki ininya. Maka tidak mungkin kita memberontak memakai pisau dapur. Ya. Kita memberontak pakai bambu runcing, punya sedangkan mereka punya artileri, punya kapal, pesawat dan sebagainya. Ya. Maka di sini ya tentunya kita harus mendekati kekuatannya, memiliki kekuatan itu. Ya. Yang kedua, bahwasanya kuah mustaqilah kekuatannya itu kekuatan yang mendiri bukan saytoroh min a'dail Islam jadi bukan satu kekuatan rekayasa dari musuh-musuh Islam ya, artinya apa bahwa di sini ketika katakanlah kita mendapatkan pemimpin yang kafir ya yang dihukumi kafir berdasarkan ulama dan ulama telah sepakat akan kekafirannya kemudian dengan dalil-dalilnya ya ditakdirkan seperti itu dan bukan kelompok tertentu ataupun orang kecil yang menghukuminya tetapi ulama dan telah tegak padanya hujah telah tegak padanya syarat-syarat untuk dikafirkan maka tidak boleh umpamanya ya untuk menghancurkan negara ini dengan kekuatan dari luar yang tadinya adanya kedamaian setelah itu mungkin ya semakin tidak damai ya dan setelah itu kekuatan orang kafir yang akan mencaplok kekuatan kita sehingga matilah Islam di tempat itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga dikatakan oleh para ulama dan saya senantiasa dengan telinga saya mendengar dari Syekh Unamuk bin Hadi dalam apa darasnya. Alayakuna daur. Jika ditakdirkan kita berada kekuatan itu maka tidak boleh nantinya yang berperang adalah muslim dengan muslim saling membunuh teralirnya orang-orang yang tidak punya dosa teralihnya orang-orang tua, wanita-wanita, anak-anak kecil, maka kita harus menjaga darah mereka. Dan ini juga dipahami dari sejarah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, maka dia berada dalam kekuasaan kafir, dan dia berjalan dengan pemerintahan kafir. Dalam arti berjalan bukan arti mengikuti kekafirannya, tetapi dalam berarti dengan kesetabilan negara yang ada dalam tempat itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala berikan kepadanya dan kepada kaum muslimin kekuatan di Madinah. Baru di situ ya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh para nabi mereka seperti itu. Ketika dalam keadaan lemah, ya, ketika dalam keadaan apa? Keadaan lemah. Sebab wajib dipahami ya. Satu tempat ketika ada pemimpinnya, hatta kafir atau golim lebih rendah lagi itu lebih baik ketika tidak ada pemimpinnya. Dimana di waktu itu harus dipahami bahwasanya manusia tidak akan memakan manusia yang lainnya ketika ada orang yang memimpin. Tetapi di situ jangan salah paham kepada apa yang saya sampaikan. Yaitu apa? Bahwasanya apa? Tidak mengatakan bahwasanya kita itu menyetujui pemimpin yang kafir dan kita berada bersama orang kafir tidak. Tetapi maksudnya apa? Yang berkaitan dengan kestabilan negara gitu yang berkaitan dengan kestabilan negara maka berkaitannya seperti itu dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa di Mekah kita ketahui ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya dan itu kita wajib untuk memahaminya tentang kaidah seperti ini sebab kita tidak boleh mengamalkan sesuatu dengan apa dengan dengan hawa nafsu ya tetapi kita berjalan dengan ilmu berjalan dengan dengan ilmu. Maka kewajiban kita apa berdakwah dan mengadakan perubahan dan menempuh berbagai sebab untuk datangnya kekuatan dan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat dari hamba Allah di Cilangsi. Ustaz bagaimanakah menjawab tentang syubhat yang dilemparkan oleh sebagian firqah bahwa kaum muslimin pada masa ini berada dalam fatrah atau masa sebelum Fathu Makassar. Jazakallahu khair. Eh, fatrah sebelum fatrah Mekah. Uh, eh, saya tidak tahu maksudnya ini fatrah apa maksudnya. Iya, sebagian kaum muslimin disebutkan eh, menganggap bahwa pada masa ini kita adalah masa sebagaimana Rasulullah sebelum fatrah Mekah sehingga ada di antara mereka meyakini belum wajibnya uh, salat dan beberapa syariat syariat yang ditetapkan setelah Fathu Makkah itu. Wah. Hada dolalun mubin. Ini adalah kesesatan yang nyata. Jadi kesesatan yang nyata. Fa'inal wajibat la tata'allaku bil quwwah. Waduhur muslimin ala adail Islam. Ingat ya, bahwa begitu banyak kewajiban-kewajiban di dalam Islam tidak berkaitan dengan kekuatan kaum muslimin dan tidak berkaitan dengan berkuasanya kaum muslimin. Iwatu iman rahimakumullah. Kalau ada orang yang seperti ini sebenarnya bisa menyeret ia kepada kekufuran ya. Kenapa begitu? Kalau wajibnya sholat, wajibnya haji, wajibnya ibadah, maka kita sekarang wajibnya tauhid. Apakah wajib bertauhid ini setelah punya kekuatan, setelah punya kekuasaan, atau sebelum punyanya kekuasaan? Maka di sini wajib dipahami, ya, oleh orang-orang seperti ini, ini sangat sesat sekali dan ini dulu ya satu taifah Mikawes 9 ya yang sekarang ada di Az-Zaitun itu ya. Wajib kita untuk memahami bahwa apa kewajiban-kewajiban ini tidak tegak kecuali adanya amir gitu. Kecuali adanya khalifah ataupun adanya ulil amri ya maka kita ketahui dua sisi yang harus dipahami. Bahwa apa? Tahqiqul ubudiyah itu adalah min asbabin nasri. Bahwa kita harus memahami merealisasikan ubudiyah kepada Allah taala adalah sumber datangnya kemenangan, sumber datangnya pertolongan. Maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama yang didakwahkan bukan mengajak bagaimana mencari kekuasaan sebagaimana orang-orang dungu ini gitu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umir tuan uqatilan nas yashhadu alla ilaha illallah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan Allah Ta'ala mewajibkan salat sebelum hijrah. Berdasarkan kaul yang rajih adalah setahun sebelum hijrah Ketika Nabi SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Maka kewajiban sholat sebelum kewajiban jihad. Bahkan lihat kepada sebuah ayat. Maaf ya kalau saya menyatakan wahai orang-orang yang dungu. Karena memang dungu ya. Perlu kata-kata itu keras nggak apa-apa. Kadang-kadang walaupun saya pinginnya lembut ya. Tetapi ini berbahaya gitu orang ini mengatakan ini berbahaya ini. Ya kadang-kadang tidak perlu dihormati orang mengatakan seperti ini sebab terlalu jauh gitu. Tidaklah membaca ayat alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aidi wa aqimus shalah. Ini hubungannya dengan apalagi dengan Putu Mekah ya. Tidaklah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahan tangan-tangan kamu. Artinya apa? Di sini adalah ketika dilarang dulu dilarang terlebih dahulu maaf untuk berjihad dengan tangan dan tombak. Lalu tegakkan salat, tunaikan zakat. Ini ayatnya. Kemudian kita ketahui bahwasanya kemenangan dan pertolongan itu manakala kita telah melaku, menjauhi maksiat. Maka kalau Allah Taala inna sholata kana tanha anil fahsya anil fahsya wal munkar. Di antara yang akan bisa menjauhkan kita dari perbuatan maksiat adalah kita melakukan solat. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asamu wijaun. Saum itu adalah wija. Maka tatkala kita menunaikan saum akan terjaga dari bentuk-bentuk maksiat yang sehingga itu datang pertolongan Allah Taala. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mayan surullahu hadhil ummata bil fiha bidu'aihim wa bisalatihim wa bi ikhlasihim Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah di antara mereka. Dengan sebab doa mereka, solat mereka, dan keikhlasan mereka. Waqala Allah Ta'ala wa'adallahu ladina amanu minkum wa aminu salihata la istahlifannahum fil ardi kama istahlafa ladina min qablihim wa la yumakinana lahum dinahum alladhi irtadu lahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna ya'budunani la yushrikuna bi syai'ah. Lihat, bahwasanya dalam ayat ini datangnya pertolongan Allah Taala, datangnya kemenangan dengan sebab mentauhidkan Allah Taala, dengan sebab beramal soleh, dengan sebab keimanan. Dan lihat orang-orang yang akan diberikan kekuasaan adalah orang yang menegakkan solat. Walayansurunallahu mayansuru inallah laqawiyun ajiz imakanum fil adi aqamu Makanya perintah-perintah ibadah menunaikan ketaatan kepada Allah Taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Taala penanya di sini, orang yang bodoh memiliki dua sifat. Ima dia menyangka dalil bukan dalil, ima dia menyangka subhat padahal bukan subhat. Ima yadunu annahu dalil walaysa bidalil wa inna yadunu annahu aw annaha syubhah wa annahu laysa bisyubhah. Di mana orang kadang-kadang bagi orang awam ini dia menyangka ini sebuah dalil padahal itu adalah bukan dalil. Ia menyangka itu adalah syubhat padahal ini bukan syubhat. Jadi bagi Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini sebenarnya tidak ada syubhat sama sekali. Karena kedohiran kesesatannya, kedohiran penyimpangannya itu bukan syubhat. Kalau ada orang mengatakan jadi nabi, ya bagi orang yang sedikit ilmunya naik, maka itu tidak dianggap bahwa itu adalah sebuah syubhat bagi dirinya. Karena dia nampak ilmunya. Hanya orang bodohlah ketika ia menyangka sebuah dalil dan bukan dalil ataupun dia menyangka itu subhat pada sungguhnya bukan apa? Bukan subhat. Kenapa? Karena ahlu bid'ah kadang-kadang mengetengahkan dalil sesungguhnya itu bukan dalil dan dia menyen, apa melontarkan kepada kita syubhat sesungguhnya itu adalah bukan syubhat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di mana mereka mengatakan, siapa yang memerintahkan kamu sholat? Amir atau siapa? Sebab ini adalah intinya apa? Bahwa orang-orang seperti ini mengatakan bahwa kerajaan Allah Ta'ala itu perlu dieksistensikan di bumi. Jadi khalifah itu adalah sebagai wakil dari kerajaan Allah gitu kan. Maka nanti ada yang memerintahkan sholat itu ada menterinya mungkin. Ya. Orang-orang seperti ini nanti ada menteri sholat itu, ada menteri zakat, ada menteri apa haji. Sehingga kalau pengin haji ya menterinya udah memerintahkan haji belum? Gitu. Nanti kalau sholat menterinya udah memerintahkan sholat atau belum? Nah ini kedunguan, kebodohan yang sangat bodoh, muntaha gitu, kebodohan yang sangat bodoh ini. Kebodohan yang sangat bodoh. Walaupun yang tertipunya banyak mahasiswa ini. Bahkan banyak bergelar doktor, tetapi gelar doktor itu kan banyak. Apa doktor Riyah ya? dokter apa dokter hewan ya jangan ngomong agama gitu ya ya ngurusin hewan aja gitu kalau berbicara tentang agama nanti menyimpang itu Allah bagi para pendengar Roja, Anda yang ingin bertanya, kita buka kembali line interaktif di 0218236543. Dan pembahasan kita pagi hari ini tentang penjelasan dan syarah dari hadis At-Ta'if al mansurah atau kelompok yang dimenangkan, golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita buka kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Ini dari Memuna di Cikapa Gading. Silahkan. Apa yang telah dijelaskan Pak Ustaz tadi ya bahwa kita harus uh, apa berani untuk uh, menegakkan kebenaran itu ya Pak Ustaz ya. Yeah. baru ini kan kemarin lewat uh, lewat radio uh, ada satu radio yang menghujat Radio Roja gitu bahwa Radio Roja itu adalah pengacau. Nah saya secara pribadi ingin mendekati jamaah-jamaah di tempat di mana radio ini biasanya uh, um, cover beritanya gitu Pak Ustaz ya, mm-hmm. relay beritanya itu ingin menjelaskan bahwa uh, bagaimana ada kekuatan saya untuk pertama kali untuk mengatakan kepada jamaahnya gitu bahwa itu salah kalau mengatakan Raja roja itu ada Raja pengacau iya, gitu. Iya. Ya itu kan sangat menyakitkan rasanya Ustaz. Padahal kan dengan meninggalkan semua kebiasaan kita yang memang tidak dicontohkan Rasul itu kan sangat membawa apa membawa apa membuat kita bahagia gitu ya. Maksudnya kita terlepas dari hal-hal yang iya, iya. Eh, cuma sia-sia iya, ya, ya gitu Pak Ustaz. Nah, saya yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz bagaimana caranya saya untuk mendekati mereka gitu Pak Ustaz. Iya, iya. Ya, dan ini memang bukan hanya di di radio yang kemarin yang saya dengar itu banyak Pak Ustaz di kampung kita juga itu pada mengucilkan kami yang sudah tidak mau lagi mengikuti tahlil-tahlilan gitu ya. Iya, iya. Ya, ya, pokoknya yang bidah-bidah gitu kita ya. insya Allah kita mau tinggalin semua gitu Pak Ustaz ya. Iya. Ya, iya. terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga maaf ya jika mungkin kalimat-kalimat yang saya tadi sampaikan ada yang apa keras itu ya. Tetapi saya inginnya ya tetap asal itu adalah lemah lembut. Tetapi ketika ada sesuatu yang memang ya diperlukan untuk keras-kerasnya. Nah sekarang bagaimana dengan ada orang menghujat terhadap umpamanya radio roja dan sebagainya. Nah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang membantah hak ya dan orang kadang-kadang berpaling dari hak ataupun mungkin ia apa melakukan sesuatu yang tadi disebutkan itu anwa yaitu ada beberapa jenis ya. ya. Jenis yang pertama adalah sohibul hawa yaitu orang-orang yang jelas adalah pengikut hawa nafsu jadi ini bukan hanya berkaitan dengan masalah radio rojaknya ya artinya orang yang menentang kebenaran menentang hak menentang hujah itu ada anwa ada beberapa apa jenis ya yang pertama adalah sohibul hawa mujahirah bil bidah yaitu orang pengikut hawa nafsu dan orang yang menampakkan tentang lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk berhati-hati dengan mereka. Wajib menyelamatkan diri dan menjaga diri kita. man kana lahu dulisanin lisanin aw du fa alaihi an yunabbihahu bi wa bilisanihi. lisanihi bagi orang yang memiliki kemampuan dalam tangannya, kekuasaannya, maka diperingatkan orang ini dengan kekuasaan. Ya. Bagi orang yang memiliki kemampuan dalam lisan, lisannya masmu, lisannya didengar, lisannya memberikan pengaruh, maka bagi dia adalah memperingatkan orang ini dengan lisan. Ya. Imam memperingatkan kaum muslimin kepadanya dengan lisan atau secara langsung kita mendatangi dengan lisan. Dan barang siapa yang tidak memiliki apa-apa, maka dia mengingkarinya dengan hati. Ya. Kemudian yang kedua, ima'an yakuna ladaihi syubuhat. Aw ma'lumat ghairu sahihah. Panubayyinuhum biribki walin huwa aula. Adapun yang kedua adalah orang yang telah terliputi dengan syubhat atau orang-orang mungkin karena ada maklumat yang tidak benar. Maklumat itu apa? Sesuatu yang dia ketahui ataupun berita yang dia ketahui tidak benar tentang kita. Apa itu salafi, apa itu ahli sunnah, mungkin. Atau lebih khusus punya apa itu dakwah roja dan bagaimana gitu. Apa yang dikatakannya lama kelamaan kok dalil saja umpamanya. Maka kita apa? Kita menjelaskan kepadanya ya, kita dengan apa dengan cara yang baik lemah lembut datangi orang ini Sampaikan hujah kepadanya seperti tadi ibu ya Hasan mendekati ya menyampaikan kalau kamu pingin lebih ini coba dengarkan saja dulu. Coba jangan dulu apa simpan dalam hati itu kebencian, simpan di dalam hati itu penolakan, dengarkan dulu dalilnya, dengarkan dulu argumentasinya. Kan kita bisa seperti itu. Yang ketiga, ima dimungkinkan apa awam, orang-orang awam yang dia dikuasai oleh orang-orang tertentu yang adanya di ayah sayyah. Sebab kadang-kadang orang awam itu terekayasa dengan adanya di ayah sayyah. Yaitu apa? Dengan adanya propaganda yang digenar, yang didengar tidak baik gitu. Ya seperti umpamanya tadi ketika orang membaca buku ini oh antum Wahabi. Ketika melaksanakan ini berarti Wahabi. Ya, ataupun mungkin oh antum Hambali ataupun saya Syafi'i dan sebagainya. Maka penamaan-penamaan ini, antum umpamanya nama ini, oh antum teroris, antum ini, antum keras, antum ini dan sebagainya. Maka apa? Kita harus lebih bijak lagi gitu. Ketika orang-orang awam ini di mana apa yang masuk kepada telinganya, apa yang masuk kepada hatinya adalah sesuatu yang merupakan diayah sayah dari orang lain. Maka kita harus lemah lembut, harus dengan hikmah mendekati orang-orang awam ini. Ya, kita berlemah lembut menyampaikan dengan argumentasi dan apa yang kita katakan ini, apa yang kita sebutkan ini, apa yang kita ajarkan ini sebenarnya adalah Islam, sunnah, ya. Dan kita sama-sama meneg ingin menegakkan syariat ini, ingin menegakkan sunnah ini. Tetapi kita adalah perlu dengan dalil dan dengan argumentasi. Hadapi dengan argumentasi, hadapi dengan kelembutan dan dengan hujah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ana wa manitaba'ani. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, Kul sabili ad'u il al-basirah. Di mana di sini katakan bahwa kita menyeru kepada Allah Ta'ala dengan basirah. Kemudian siapa? Dan orang-orang yang bersetiku yaitu para sahabat. Dalam hadis ayat itu. Nah, termasuk kita hari ini. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selain kita memiliki kesabaran, bahwa kesabaran ini perlu didukung dengan hujah. Artinya apa? Kita bisa untuk mendekati, berinteraksi, mendekati dan meluluhkan hati mereka dengan kebaikan akhlak kita. Allah a'lam. Tapi uh, eh, penjelasan yang tersampaikan tadi mungkin kaji uh, eh, pembahasan yang terakhir yang bisa kita angkat dari pertanyaan baik telepon maupun pesan singkat set karena waktu sudah tidak mencukupi dan sebagai kesimpulan akhir tafadhol set. Ya, ikhwati iman rahimakumullah. Ya, pertama ya kita mudah-mudahan ya bisa ya untuk mengumpulkan dan kita artinya bisa mengikuti sifat-sifat ini tentang apa yang dihabarkan tentang Taibah Al-Mansurah. Tetapi semuanya adalah kembali kepada kita, keikhlasan kita, cara kita belajar dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir bahwa apa? E, kita wajib jadi dalam berdakwah ini, dalam menyampaikan hujah ini abiribki walin. Dengan lemah lembut, walaupun terkadang diperlukan kita bersikap keras apabila munasabah, apabila itu sesuai dengan kondisi, dan mungkin dengan kelompok-kelompok yang telah jelas nampak kesesatannya ini, dan ulama dan umat telah tahu kesepakatan-kesepakatan apa kesesatannya ini, maka tidak apa-apa kita menjelaskan dengan keras ataupun kita diperlukan terkadang keras Apabila keras itu adalah bermanfaat, maka kita lakukan keras. Apabila lembut itu adalah lebih bermanfaat, maka itu lembut adalah lebih utama. Walaupun para ulama kita mengatakan asal di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah biribki walin, yaitu dengan apa? Dengan lemah lembut ya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman terhadap agama ini dan mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita menjadi taifah al-mansurah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.